Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu.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 Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang bertemu dengan Allah dengan hati yang penuh dengan keselamatan. Para hadirin dan hadirat, Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, eh, topik yang akan kita eh, bahas pada kesempatan pagi hari ini sebagaimana yang telah diumumkan yaitu tentang eh, canda dan tawa serta senyum Nabi Shallallahu alaihi wasallam. topik ini sengaja saya angkat ya untuk menjelaskan bahwasanya Islam atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya tidak seperti yang dibayangkan oleh sebagian orang yang terkesan kaku, kemudian keras dan kasar. Ya, tidak demikian ya. Mereka rajin beribadah, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bukanlah mereka adalah orang-orang yang sangar, yang ditakuti oleh orang lain, ditakuti oleh istrinya, ditakuti oleh kawannya. Tidak akan tapi mereka Nabi dan para sahabatnya adalah orang-orang yang ramah, murah senyum, ya, ramah terhadap sesama, mudah untuk bergaul. Dan kalau kita ingin membahas tentang hadis-hadis ini, hadis-hadis yang berkaitan dalil-dalil yang berkaitan tentang bagaimana akhlak Nabi dan para sahabatnya tentu sangatlah banyak. Oleh karenanya saya memilih topik ini untuk menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW adalah seorang yang sangat ramah. Rasulullah SAW adalah orang yang selalu senyum. Ya. Oleh karenanya seorang sahabat berkata, "Ma aitu ahadan akthar ibtisaman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang paling banyak senyum seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam orang yang selalu tersenyum, sering tersenyum. Kemudian juga dalam hadis yang lain Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Kana rajulan min rijalikum illa annahu kana bassaman." Rasulullah sallam adalah seorang lelaki sebagaimana kalian. Akan tapi perbedaannya beliau selalu tersenyum. Beliau selalu tersenyum sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita ingin mengumpulkan hadis-hadis Nabi tentang senyum beliau, tentang canda beliau, tentang tawa beliau alaihi salatu wasallam, maka sangatlah banyak puluhan hadis ya. Saya tadi malam berusaha untuk mencari hadis-hadis yang berkaitan tentang senyum Nabi dan tawa Nabi sallallahu alaihi wasallam maka sangat banyak. Dan kalau kita ingin paparkan satu persatu, waktu tidak cukup ya. Bagaimana tawa Nabi Wasallam dengan istri-istri beliau, bagaimana tawa Nabi bahkan dengan anak-anak kecil, bagaimana tawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya. Ya, kalau kita kumpulkan hadis-hadis yang berkaitan ini sangatlah banyak. Oleh karenanya, pada kesempatan pagi hari ini, eh, saya ingin membacakan eh, suatu bab yang ditulis oleh Al Imam Al Bukhari, rahimahullahu taala, dalam kitabnya Sahih Al Bukhari yang beliau beri judul kitab tersebut dalam Sahih Al-Bukhari yaitu bab Atabasum wa Dhahik. Bab tentang senyuman dan canda. Bab tentang senyuman dan canda. Dalam bab ini disebutkan tentang uh, senyuman dan canda baik senyuman sahabat atau canda atau tawa, senyuman dan tawa maksudnya. Atabasum wa Dhahik artinya senyuman dan tawa ya. Apakah ketawa dari para sahabat ataupun tawa dari Nabi Shallallahu Alaihi eh, Wasallam. Dan saya berharap agar para hadirin dan hadirat memperhatikan hadis-hadis yang dibawakan oleh Al Imam Al Bukhari rahimahullahu taala. Eh, kita bisa biar bisa mengetahui bagaimana tawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ya. Dan bagaimana pula dengan senyuman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW tertawa, Rasulullah SAW tersenyum dan ada sebab-sebab yang buat beliau tersenyum dan tertawa. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al Imam Al Bukhari rahimahullah berkata dalam hadis dalam sahihnya bab atabassum wadhahik, bab tentang senyum dan tawa. Kemudian beliau e, membawakan perkataan Fatimah alaihi salam yaitu Fatimah radhiyallahu taala anha asarra ila nabi sallallahu alaihi wasallam asarra asarra ilayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadhahiktu Hadis ini adalah ringkasan dari sebuah hadis yang panjang yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbisik kepada Fatimah radhiyallahu taala anha ya, maka Fatimah e, menangis dan Fatimah tertawa di hadapan Aisyah radhiyallahu taala anha. Setelah Fatimah meninggal dunia, eh, setelah Rasulullah Alaihi Wasallam meninggal dunia, maka Aisyah bertanya kepada Fatimah, apa yang menyebabkan anda menangis dan apa yang menyebabkan anda tertawa? Maka Fatimah menyebutkan tentang sebab yang menyebabkan Fatimah tertawa tatkala dibisiki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Rasulullah sallam mengatakan wahai Fatimah apakah kau ridha kalau engkau adalah wanita terbaik di alam ini atau makna semakna, semakna hadis tersebut maka ini yang membuat Fatimah tertawa radhiyallahu taala anha dan tawa Fatimah tidak diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau senang dikabarkan oleh ayahandanya yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya adalah seorang wanita yang mulia. Kemudian Al Imam Al Bukhari membawakan perkataan Ibnu Abbas, Inna Allah huwa adhaka wa abka. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dialah yang menjadikan tertawa dan menjadikan menangis. Dan ini diambil dari salah satu ayat dalam surat An-Najm, wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan sungguhnya Allah adalah yang membuat tertawa dan yang membuat menangis eh, ayat ini dijadikan dalil oleh Ibnu Abbas tentang seorang yang menangis tatkala ada keluarganya yang meninggal. Ibnu Abbas berdalil dengan ayat ini bahwasanya menangis tatkala ada keluarga meninggal bukanlah perkara tercela. Kenapa? Karena Allah yang membuat kita menangis. Jadi hukum asal menangis dan tertawa hukum asalnya tidak mengapa, suatu alami, suatu tabiat alami dari manusia, ya. Rasulullah SAW juga menangis tatkala putranya meninggal dunia seperti tatkala putranya Ibrahim radhiyallahu taala anhu meninggal, maka Rasulullah SAW meninggal di pangkuan Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW pun menangis. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Inna al-qalba la yahzan wa innal aina la tadma." Ya. Sungguhnya mata mengalirkan air mata dan sungguhnya hati bersedih. Wala nakulu illa bima yurdi rabbana. Akan tapi kami tidak mengucapkan kecuali yang mendatangkan keriduan Rabb kami. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Dan sungguhnya kami sangat sedih dengan kepergian wahai putraku Ibrahim. Rasulullah SAW menangis sampai meneteskan air mata. Oleh karenanya Ibn Abbas berdalil bahwasanya seorang tatkala ada keluarganya meninggal, menangis tidak jadi masalah. Yang dilarang kalau berlebih-lebihan. Yang dilarang kalau berlebih-lebihan sampai timbul niyaha, misalnya teriak-teriak, ya, merobek-robek baju, menampar-nampar wajah, menarik menjambak-jambak rambut, ini yang dilarang. Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan laisa minna man dharabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan dari golongan kami Seorang tatkala terkena musibah, kemudian merobek-robek baju, menampar-nampar pipi, ya, kemudian menyuruh dengan suruhan jahiliyah. Kalau tangisan sudah berlebih-lebihan, ini yang dilarang. Adapun kalau tangisan biasa, namanya manusia ada keluarganya meninggal menangis wajar. Bukan berarti dia tidak ridho dengan keputusan Allah, tidak, tapi dia bersedih dengan kepergian salah satu anggota keluarga. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa annahu huwa adhaka wa abka. Sungguhnya Allah dia yang buat tertawa dan dia yang buat menangis. Jadi selama tangisan tersebut wajar, tidak terlarang dan tidak tercela. Demikian juga halnya dengan masalah tertawa. Tertawa ya. Kalau ada sebabnya, enggak mengapa kita tertawa. Tapi kalau enggak ada sebab tahu-tahu tertawa ini enggak beres kalau. Tahu-tahu tertawa-tertawa sendiri ya, enggak ada sebabnya ya, enggak beres ya. Atau sebaliknya, ada sebab tertawa, tidak tertawa, ini tell me berarti. Dia nggak tertawa, sudah di ada kejadian lucu tidak tertawa berarti kurang peka ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW tertawa dan dalam banyak hadis saya katakan tadi senyuman Nabi, tawa Nabi kalau kita kumpulkan puluhan hadis banyak. Akan tapi tidak boleh seorang berlebihan dalam tertawa. Sebagaimana tidak boleh seorang berlebihan dalam canda. Hukum asal seorang serius. Hukum asal seorang bukan ketawa-ketawa terus ya, tidak. Namun dia boleh ketawa kalau ada kejadian-kejadian yang memang lucu yang buat dia tertawa sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya juga e, tertawa. Dan bahkan disebutkan dalam satu hadis ya. E, saya bacakan hadisnya ya. Kultu li Jabir bin Samurah ya, dari Simak bin Harb dia berkata Aku bertanya kepada Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, "Akunta tujalisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Apakah engkau dahulu bermajlis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala, "Na'am katsiran." Saya sering duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana kata Jabir bin Samurah, "Kana la yakumu min salahu kana la yakumu min musallahu alladhi yusalli fihi subha hatta tatul asyams. Rasulullah sallam kalau sudah salat subuh, beliau tidak keluar dari masjid tetap di tempat beliau sholat sampai matahari terbit. Setelah sholat subuh beliau duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Faidah tolaat koma. Kalau matahari sudah terbit, maka beliau pun keluar dari masjid. Wakanu ya Para sahabat mungkin tidak seperti Nabi. Nabi SAW berzikir sebagian sahabat ngobrol-ngobrol di masjid. Yatahaddatsun, ngobrol-ngobrol. Fayakhuduna fi amril jahiliyah. Pada suatu hari para sahabat Rasulullah SAW sedang berzikir, para sahabat ngobrol di antara mereka dan bercerita tentang zaman jahiliyah. Tentang masa lalu, masa lalu yang mungkin lucu dan macam-macamnya. Ya. Fayat hakun, maka mereka tertawa. Ya wajarlah. terkadang kita cerita dulu kita kayak gini, dulu kita kayak gini ya. Bukan untuk membanggakan maksiat tidak, tetapi bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita kok dulu goblok banget ya, kok kita dulu konyol banget ya. Ya, mau-maunya kok seperti itu ya. Ini para sahabat dahulu seperti seperti itu mereka bercerita tentang perkara jahiliyah di antara mereka. Sampai mereka tertawa. Di masjid tertawanya. Ya. Wa yatabassamu sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW melihat mereka, Rasulullah SAW hanya tersenyum. Rasulullah SAW ter, tersenyum. Ini menunjukkan para sahabat juga tertawa. Bahkan terkadang mereka tertawa di masjid. Ya. Namun tidak boleh berlebihan oleh karenanya dikatakan kepada Ibnu Umar, "Hal kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadhakun?" Wahai Ibnu Umar, apakah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu mereka tertawa? Qala na'am, kata Ibnu Umar, "Na'am, mereka tertawa." Wal iman wallahi athbatu fi qulubihim al jibali rawasi. Mereka tertawa akan tapi demi Allah iman mereka yang ada dalam hati mereka lebih kokoh daripada gunung-gunung ya. Artinya mereka tertawa di siang hari di malam hari mereka salat dengan penuh tangisan takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya jadi tertawa selama tidak berlebih-lebihan dan bukan merupakan kebiasaan sehari-hari setiap taat tertawa maka kalau sudah berlebih-lebihan maka semua yang berlebih-lebihan itu tercela ya semua yang berlebih-lebihan itu tercela oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan eh, inna kasrata dhahik tumitul qalb kata Rasulullah SAW sangguhnya kebanyakan tertawa, sesungguhnya kebanyakan tertawa akan mematikan hati. Ini benar orang yang selalu tertawa, selalu tertawa ya. Maka sulit bagi dia untuk menangis tatkala mendengar lantunan ayat Al-Qur'an. Sulit baginya tersentuh tatkala e, mendengar nasihat-nasihat. Kenapa? Dia selalu tertawa sehingga perkara selalu dianggap bercanda ya. Dianggap senda gurau, tidak pernah serius. Maka ini pun berlebih-lebihan dalam masalah tertawa juga tidak di, diperbolehkan. Dan Nabi SAW selain tertawa, beliau juga bercanda ya. ya beliau juga bercanda dengan para sahabat ya. Di antaranya dalam satu riwayat Rasulullah SAW, tatkala ada seorang sahabat datang menemui Nabi, kemudian berkata, Ya Rasulullah, ihmilni, Ya Rasulullah, tolong berikan tunggangan kepadaku. Ya. Tolong berikan tunggangan kepadaku agar, agar aku bisa yaitu berikan hewan untuk aku tunggangi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Inna hamiluka ala waladin naqah. Kata Nabi, Taib, saya akan kami akan angkat eh, memberi tunggangan kepada engkau di atas anak onta. Maka dia mengatakan, wama asna'u bi waladin naqah ya Rasulullah. Masa saya dikasih anak onta terus mau naik anak onta bagaimana caranya? Maka Rasulullah SAW mengatakan, wahal talidul ibila illa nuk. Bukankah onta-onta yang besar juga adalah anak-anak onta dilahirkan oleh ibunya? Ya. Antum tertawa atau tidak? Tidak tertawa ya? Enggak paham. Jadi sahabat ini ya antum ngerti insya Allah ya sahabat ini minta untuk diberikan tunggangan kata Rasulullah SAW, saya, akan kasih kamu tunggangan anak onta. Pikir dia anak onta kecil. Kata Nabi tidak maksud Nabi anak onta yang besar, anak onta besar ini meskipun meskipun sudah kakek kakek dulu juga anak ya. Dia juga punya ibu, iya atau tidak? Maka semua onta dinamakan anak onta meskipun sudah sudah kakek ya. Karena dia pasti dilahirkan ya. Sekarang sudah paham. <laughs> Jadi Rasulullah SAW ya sampai sahabat mengatakan ya Rasulullah innaka latudaibuna ya Rasulullah engkau bercanda dengan kami ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, "Na'am, benar saya bercanda dengan kalian." Walakin la akulu illa haqqan. Akan tapi aku tidak berucap kecuali yang yang benar. Artinya dalam canda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak ada bohong, tidak ada dusta ya tidak dusta candanya benar ya oleh karenanya tatkala kita tertawa tatkala kita bercanda juga ada adab-adabnya jadi ya, antara yang paling pertama tidak boleh berdusta dalam canda tidak boleh berdusta dalam canda dan ini saya katakan orang yang berdusta dalam canda itu orang yang kurang kreatif dalam bercanda ya, ya sehingga dia harus berdusta untuk apa? Bercanda. Dan ada larangan. Ya, Rasulullah SAW dalam riwayat Tirmidzi Rasulullah SAW mengatakan wailun lilladzi yuhaddithu fayakdzib lihat hikal kaum wailun lahu thumma wailun lahu atau kama qala Nabi saw ya kata Rasulullah saw celaka bagi seorang yang dia ber, berkata-kata dan berdosa dalam rangka untuk membuat orang lain tertawa, membuat suatu kaum tertawa, celaka baginya, celaka uh, baginya. Antum ya, jangan antum sangka orang yang tertawa tertawa tertawa terus bahagia, tidak. Belum tentu para pelawak itu bahagia, belum tentu. Meskipun dia tertawa-tertawa terus, belum tentu dia bahagia. Bukan begitu cara mencari kebahagiaan. Sesuatu yang segala sesuatu yang berlebih-lebihan pasti nggak baik. Pasti nggak nggak baik. Termasuk tertawa berlebih-lebihan. Terus-terusan tertawa ini pun tidak uh, tidak baik. Ya. Oleh karenanya di antara juga dalam masalah bercanda tidak boleh bercanda dalam dalam kondisi menghina orang lain. Ya. Orang lain dihina jadikan bahan candaan. Ini juga tidak e, diperbolehkan ya. Itu yang paling penting adalah tidak boleh berlebih-lebihan dalam canda maupun tawa. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Sahih Al-Bukhari ya. Setelah Al Imam Al-Bukhari menyebutkan perkataan Ibn Abbas, Inna Allah huwa adhaka wa abka." Sungguhnya Allah yang membuat tertawa dan Allah yang membuat menangis. Ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari untuk menjelaskan bahwasanya canda atau tawa pada hukum asalnya tidak mengapa karena ini tobiat manusia Allah yang buat dia tertawa dan Allah yang buat dia menangis dengan syarat tidak boleh berlebih-lebihan setelah itu Al Imam Al Bukhari rahimahullah membawakan hadis-hadis yang cukup banyak yang menjelaskan tentang tawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya atau ada sahabat yang tertawa di hadapan Nabi dan Nabi tidak mengingkari ya. jadi kita ada namanya senyum ada namanya ketawa bab yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari bab atabassum wa dhahik, bab tentang senyum dan tertawa. Dan kita tahu bedanya senyum dengan tertawa. Kalau senyum ya yaitu mulut dibuka, gigi kelihatan namun tidak ada suara. Itu namanya apa? Senyum. Kalau tertawa ya, tertawa ya ada suaranya. Ada suaranya. Ya. Dan Rasulullah SAW tertawa dan Nabi SAW terkadang tertawa, terlihat gigi taring beliau, anyabuhu hatta badat anyabuhu. Terkadang beliau tertawa kalau perkaranya sangat parah, beliau tertawa sampai terlihat geraham beliau. Namun Rasulullah SAW tidak pernah tertawa berlebih-lebihan sampai terbahak-bahak, sampai orang 10 meter pun mendengar ketawa beliau, tidak pernah seperti itu. Ini tawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis pertama yang menjelaskan tentang masalah ini ya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, Anna Rifa'ata Al-Quradhi talaqa imra'atahu fabatta talaqaha. Ada seorang sahabat namanya Rifa'ah Al-Quradhi. Beliau menceraikan istrinya talak tiga. Fatazawwajaha ba'dahu Abdurrahman bin Zabir. Maka istrinya setelah ditalak tiga nikah dengan lelaki lain namanya Abdurrahman bin Zabir. Faja'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat setelah dia menikah dengan suami yang kedua Abdurrahman bin Zabir, maka rupanya ya ada masalah. Dan dia pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengeluh kepada Nabi. Dia berkata, "Ya Rasulullah, innaha kanat inda rifa'ata ya, fatallaqaha akhir thalathat tatliqat." Fatazawwaja ba'dahu Abdurrahman bin Zabir wa innahu wallahi ma ma'ahu ya Rasulullah illa mithlu hadhil hudbah. Jadi dia mengatakan ya Rasulullah, saya ini seorang wanita yang dahulu menikah dengan Rifa'ah, kemudian saya dicerai, dicerai talak tiga, kemudian setelah itu saya dinikahi oleh seorang bernama Abdurrahman bin Zabir yang jadi masalah Nabi wahai Nabi wahai Rasulullah, Abdurrahman bin Zabir ini dia tidak memiliki pada dirinya kecuali seperti hudbah. Hudbah itu seperti kain kalau antum baju ya baju antum tegakkan begini dia pasti jatuh kan? Kain ya. Maka dia pun memberi contoh dia memegang wanita ini memegang ujung dari jilbabnya mungkin kemudian diangkat maka pasti pasti jatuh. Ya. Ngerti maksudnya? <laughs> sok tahu anda. <laughs> Lahud batun akhodat hamin jilbabiha. Dan dia praktekannya Rasulullah seperti ini loh diambil jilbabnya, ya, baru dia pegang seperti lah kira-kira yang mohon maaf ya. Ini ini bagus ini keras. <laughs> Ada yang jilbabnya halus kemudian apa? Jatuh nggak bisa nggak bisa jatuh. Maka ini dia menggunakan kinayah. Dia intinya protes kepada Nabi bagaimana suami saya ini tidak bisa berbuat apa-apa sebagai fungsinya sebagai seorang suami. Allah mengatakan maksudnya maksudnya ada, ada dua mohon maaf ini ini kita bulan puasa tapi ini ilmu ya. Jadi maksudnya tafsiran para ulama pertama bahwasanya uh, eh, kemaluannya uh, mohon maaf ya itu kecil atau yang kedua tidak bisa tidak bisa ereksi sehingga selalu seperti kain yang jatuh. Maka dia melaporkan hal ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa Abu Bakrin jalisun Indah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ ada para sahabat Wanita ini datang waktu lapar kepada Nabi ada sebagian sahabat. Itu di antaranya Abu Bakar, kemudian di antaranya Khalid, di antaranya Ibnu Sa'id bin Al-As. Maka Khalid berteriak atau berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakrin, ala tasjuru hadhihi amma tajharu bihi inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Wahai Abu Bakar, kenapa kau tidak mencegah wanita ini? Kenapa kau tidak mencegah wanita ini? Terlalu vulgar di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, malulah masa ngomong kemudian praktek jilbabnya diangkat kayak gini loh ya kan. <laughs> Jadi Khalid mengatakan kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, kau tidak larang wanita ini, dia vulgar di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah SAW waktu dikatakan demikian, wa ma yazidu Rasulullah Alaihi Wasallam ala tabassum. Rasulullah SAW hanya tersenyum. Ya. Rasulullah SAW hanya tersenyum dan dia tidak mengingkari wanita tersebut. Ya. Dan itu wanita tersebut sudah berusaha dengan selembut lembutnya, iya nggak? Dia pun tidak vulgar ya. Cuma dia ingin menjelaskan gimana cara menjelaskannya. Ya begitulah cara menjelaskannya tadi. Dia tidak mengatakan dengan kata-kata yang menunjukkan secara langsung. Ya maka Rasulullah SAW tidak mengingkari. Rasulullah SAW hanya tersenyum. Terus bagaimana lagi? Terus cara dia menjelaskan gimana kalau begitu? Jadi antaranya caranya demikian. Maka Rasulullah SAW paham. Wanita ini sebenarnya ingin diceraikan oleh suaminya kedua agar bisa kembali kepada suami yang pertama. Karena dia mengatakan seakan-akan tidak bisa hidup bersama suami yang kedua karena punya masalah dalam masalah biologis. Dia ingin kembali kepada suami yang pertama. Maka Rasulullah SAW berkata, La allaki turidina antarji ila rifa'ah. Seakan-akan kau ingin kembali lagi kepada rifa'ah yang telah menceraikan engkau dengan talak tiga. La, kata Nabi, enggak bisa. Hatta tazuki usailatahu wa usailah usailataki. Tidak bisa. Sampai kau berhubungan dengan suamimu yang kedua, Abdurrahman bin Zabir, sampai artinya dia merasakan melakukan ejakulasi ya atau melakukan penetrasi artinya dia merasakan kelezatan dan kau merasakan kelezatan baru kemudian dicerai baru bisa balik kepada suami yang pertama sebagaimana kita tahu masalah talak ya kalau wanita ditalak tiga dia tidak bisa kembali kepada suami yang pertama kecuali telah menikah dengan lelaki yang lain dan sudah berhubungan baru dicerai Adapun kalau hanya menikah tidak berhubungan maka tidak bisa kembali. Harus berhubungan dulu baru dicerai baru bisa balik kepada suami yang pertama. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Rifa'ah protes. Eh bukan Rifa'ah, siapa Abdurrahman bin Zabir yang dituduh tadi apa? Seperti kain, dia protes. Dia bilang Rasulullah, ini anak-anak saya. Kalau saya seperti ini, gimana anak-anak saya ini bisa lahir semua? <laughs> Intinya dia protes. Maka Rasulullah SAW mengatakan seakan-akan kau ini ingin kembali kepada suami yang yang pertama. Di sini Rasulullah SAW tersenyum ya. Si Rasulullah SAW tersenyum. Tapi ini hadis yang pertama. Kita lanjutkan hadis yang kedua. Hadis yang kedua dari Muhammad bin Sa'ad an abihi qala Istadzana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu minta izin untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingin masuk ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa indahu niswatun min Quraisyin yas'alnahu wa yastakfirnahu. Ternyata di dalam rumah Nabi ada istri-istri Nabi lagi kumpul ya. Kemudian mereka lagi minta kepada Nabi dan banyak permintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aliyatan aswatuhunna ala sautihi. Kemudian istri-istri Nabi ini berbicara dengan suara yang agak keras sehingga mengungguli mengalahkan dan mendominasi suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Falamma sta'zana Umar, tatkala Umar mengatakan Assalamualaikum, nah, mereka kenal suara Umar. Tadinya mereka lagi ngomong gur gitu suara lagi besar. Tatkala mendengar Umar minta izin, tabadarnal hijab maka mereka segera bersembunyi untuk menghijab diri diri mereka. Fa'adina Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah SAW pun mengizinkan Umar untuk masuk. Fadakhala wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhhak Tatkala Umar masuk dalam rumah Nabi, Nabi tertawa. Ada apa gerangan tertawa? Tadi baru dengar Umar dengar suara apa? Suara perempuan, suara ibu-ibu pada keras mengalahkan suara suaminya. Ya. Begitu Umar masuk, Rasulullah SAW tertawa. Faqala, maka Umar berdoa, Adhakallahu sinnak ya Rasulullah. Semoga Allah menjadikan engkau tertawa ya Rasulullah. Artinya semoga engkau senantiasa bahagia wahai Rasulullah. Maka Umar bertanya, ada apa gerangan? Kenapa engkau tertawa, hai Nabi? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, Ajibtu min haulai alla, alla, allati kunna indi. Aku heran dengan sikap para wanita-wanita tersebut yang tadi berada di sisiku. Lama sami'na sautaka tabadarna al-hijab. Ya. Tatkala mendengar suaramu mereka langsung seluruhnya kabur. Maka ya, padahal tadinya suaranya keras ngalahin suara Nabi. <laughs> Begitu datang Umar mereka apa? Kabur. Ini yang buat Nabi SAW apa? tertawa. Maka kata Rasulullah kata Umar, "Anta haku an yahabna ya an yahabna ya Rasulullah." Suma akbal alaihin. Kata Umar, "Wahai Rasulullah, seharusnya mereka lebih segan kepada engkau daripada aku." Nabi Rasulullah, saya Umar ya. Seharusnya mereka wanita-wanita tersebut lebih segan kepada engkau daripada aku. Suma akbal alaihin. Kemudian Umar pun balik menghadap istri-istri Nabi. Para wanita-wanita tersebut. Kemudian Umar berkata, "Ya aduwati anfusihinna, atahabnani walam tahabna Rasulullah?" Wahai para wanita yang merupakan musuh diri-diri mereka sendiri, apakah kalian ya segan dengan aku sementara kalian tidak segan dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Fakulna maka wanita-wanita tersebut menjawab, <laughs> "Innaka afadhu wa agladhu min Rasulillah." Kau lebih kasar dan lebih parah daripada Nabi. <laughs> lebih keras dari dan lebih perkataan lebih kasar daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah SAW mengatakan, iya benar khotob benar benar wahai ibnu khotob Memang <laughs> Walladhi nafsi biyadihi ma syaitanu salikan fajjan illa salaka fajjan ghairu fajjik. Demi Allah wahai Umar, tidaklah syaitan melihat engkau melewati satu jalan kecuali syaitan cari jalan yang lain. <laughs> Makanya wanita-wanita tersebut takut wajar ya. Ini yang membuat Nabi SAW tertawa ya. Antum bayangkan ya, kondisi Nabi, ya, seorang Nabi Rasulullah, kemudian istri-istrinya ngumpul, istri-istrinya banyak nuntut, ya suamiku ya. Namanya perbincangan antara suami dan apa? Istri ya. ya. ya suami biasanya mengalah ya, enggak? Ya. Ini dalil bahwasanya bukan berarti seorang yang terbaik adalah orang yang ditakuti. Istri-istri Nabi lebih takut kepada Umar daripada kepada Nabi Shallallahu Alaihi wasallam dan mereka mengangkat suara mereka di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi tersebut ya. Maka tatkala Umar masuk mereka semua kabur ya takut dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala uh, anhu. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala makanya ya, uh, tapi ibu-ibu jangan jadikan dalil ini ya. Lihat istri-istri Nabi aja suaranya keras di hadapan suaminya, kami juga boleh kan enggak. Ini bukan dalil ya. Oleh karenanya para ulama berusaha mentakwil hadis ini. Mereka mengatakan ini sebelum ada larangan. Ada yang mengatakan maksudnya e, suara mereka tatkala gabung jadi satu mengalahkan suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ya karena kita tahu bahwasanya istri-istri Nabi adalah wanita-wanita yang nurut kepada Nabi SAW. Terkadang terjadi suatu kesalahan wajar, namun bukan sering-seringnya, bukan perkara yang sering dilakukan terhadap Rasulullah SAW. Dan ini dalil tentang keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu karena Rasulullah SAW mengatakan bersumpah bahwasanya tidaklah setan melihat Umar melewati satu jalan kecuali setan akan mengambil jalan yang yang lain ya. ya. Maka sungguh celaka dan sungguh celaka orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah yang mereka menyatakan Umar lebih kafir daripada Firaun. Mereka mengatakan Umar lebih kafir daripada Firaun dan tuduhan-tuduhan yang menjijikkan yang mereka ucapkan tentang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Taib para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya. Uh, hadis berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anhu qala beliau berkata lamma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Taif saya ulangi ini hadis-hadis seluruhnya riwayat Al Imam Al Bukhari dalam sahihnya, ya, dalam sahihnya hadisnya sahih seluruhnya. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Ma. tatkala Rasulullah sallam di Taif terjadi namanya perang Taif. Perang Taif terjadi setelah perang Hunain. Ya. Tatkala itu kaum musyrikin mereka berlindung di suatu benteng di Taif dan mereka telah menyiapkan bahan makanan yang banyak dan mereka memiliki persenjataan misalnya anak panah yang mereka bisa panahkan dari dari benteng tersebut menuju para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga para sahabat sulit untuk mengalahkan mereka sulit karena mereka berlindung di balik e, benteng ya kemudian persediaan makanan mereka banyak dan mereka mudah untuk memanahi para sahabat maka Rasulullah SAW ketika melihat di awal peperangan agak sulit, maka Rasulullah SAW mengatakan, Inna kofiluna godan insya Allah. Kata Nabi SAW kepada para sahabat, beliau umumkan, besok kita pulang. Tidak usah melanjutkan peperangan. Besok apa kita? Kita pulang. Para sahabat semangat. Para sahabat mengatakan, Fakola nasun min ashabi Rasulullah SAW, La nabroh au naftahaha. Kata para sahabat, tidak ya Rasulullah, kita tidak pulang. Kita pulang kita tidak pulang kecuali setelah apa namanya? Kita tidak bakalan pulang atau kita menaklukkan benteng tersebut. Para sahabat tidak mau pulang, mau perang terus. Padahal Rasulullah SAW kasihan melihat para sahabat karena musuh mereka tidak tidak mudah di balik benteng. Kemudian mau tunggu berapa lama sementara persediaan makanan mereka banyak. Nabi para sahabat persediaan makanan kurang. Kemudian persediaan mereka bagus. Mereka bisa menyerang dari balik dari balik benteng. Maka Rasulullah SAW karena kasihan dengan para sahabat, kata Rasulullah SAW, Inna kofiluna godan insya Allah. Kita pulang besok insya Allah. Tidak usah melanjutkan perang. Para sahabat tidak mau. Kata mereka, lan nabrah au naftahaha. Ya Rasulullah, kita tidak bakalan pulang sampai kita menaklukkan benteng tersebut. Akhirnya Rasulullah SAW berkata, Fakdu alal kita. Kalau gitu ya sudah, besok kita perang lagi. Perang lagi. kala fagodau. Maka mereka pun berperang. Tidak jadi pulang. Faqataluhum kitalan syadidan. Maka terjadi peperangan yang sangat dahsyat antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Sulit. Wa himil fihimil Akhirnya banyak para sahabat yang terluka. Karena lawannya sulit banyak sahabat yang terluka. Setelah itu Rasulullah SAW berkata lagi, Inna qafiluna godan insya Allah. Besok kita pulang. Qala fasakatu. Waktu Rasulullah SAW mengatakan besok kita pulang, para sahabat yang sudah terluka diem. Ya, yuk ya, kita pulang aja kali. <laughs> Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW tertawa. <laughs> Kemarin semangat, sekarang sudah terluka, ya pulang, ya pulang aja. <laughs> Ya, ini diantara yang apa menjadikan Nabi SAW tertawa ya karena para sahabat kemarin semangat hari ini apa berubah ya kenapa luka kemarin coba kalau pulang dari kemarin nggak terluka ya, karena mereka semangat akhirnya sekarang udah terluka baru nggak jadi pulang antum paham hadisnya ya Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Ata rajulun an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala halaktu." Ada seorang lelaki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, saya telah binasa." Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma ahlakak? Apa yang buat kau binasa?" Dalam riwayat yang lain dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ihtaraqtu." Ya Rasulullah, saya kebakaran. Dia merasa telah melakukan dosa yang besar. Apa yang buat engkau binasa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Waqatu ala ahli fi Ramadan." Saya binasa karena berhubungan dengan istri saya di siang hari bulan Ramadan. Ya, berhubungan di siang hari dengan istrinya di bulan Ramadan. Dan ini musibah ya. Kita tidak boleh berhubungan dengan istri di siang hari bulan bulan Ramadan. Malam alhamdulillah waktunya panjang ya. Malam waktunya panjang dan malam di Indonesia lebih panjang daripada malam di Saudi, jangan khawatir. Saudi puasanya lebih panjang itu tidak, ya. 13 jam lebih, ya. malamnya lebih pendek ya. Dan waktu di malam hari sempit kalau di Arab Saudi ya, karena apa dipotong dengan sholat tarawih yang panjang, belum 10 malam terakhir. Di Indonesia waktu malam masih panjang setengah sembilan terawih sudah selesai bahkan delapan seperempat bahkan jam delapan sudah selesai masih panjang waktu maka tidak ada alasan untuk berhubungan dengan istri di siang hari malam hari apa lapang ya. Dan Allah mengatakan uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kata Allah tentang masalah bulan Ramadan. Kata Allah Subhanahu wa taala di malam hari dihalalkan bagi kalian untuk berhubungan dengan istri-istri kalian. Ya. Mereka adalah baju-baju kalian dan kalian adalah baju-baju bagi istri kalian. Sampai Allah menggunakan kalimat baju ya. ya. Kenapa? Ya, berarti sangat menunjukkan kedekatan dan menunjukkan perlindungan, ya. membutuhkan kehangatan dengan istri. Dihalalkan malam hari, silakan berhubungan. Tapi Ustaz, bagaimana kalau 10 malam terakhir? 10 malam terakhir juga dibolehkan berhubungan dengan istri. Maka saya tidak setuju kalau ada sebagian orang mengatakan makruh 10 malam terakhir berhubungan dengan istri. Memang benar Rasulullah SAW tidak berhubungan dengan istrinya. Benar. Rasulullah SAW sedang, sedang iktikaf. Dan Allah mengatakan, وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَقِفُونَ fil masajid. Dan janganlah kalian berhubungan dengan istri-istri kalian sementara kalian iktikaf di masjid-masjid. Tidak boleh barang siapa yang berhubungan dengan istri sementara dia sedang iktikaf maka iktikafnya batal dengan kesepakatan para ulama. Dan Rasulullah SAW sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana idza dakhala al-ashr shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu." Rasulullah SAW kalau sudah masuk 10 malam terakhir maka beliau kencengkan sarungnya ini sebagai kinayah atau kiasan dari meninggalkan hubungan dengan istrinya. Kemudian wa ahya lailahu dan beliau menghidupkan malamnya artinya beliau begadang kata para ulama ini dalil bahwasanya 20 malam pertama Rasulullah SAW salat malam dan tidur khusus 10 malam terakhir Rasulullah SAW begadang kenapa ingin mencari Lailatul Qadar wa aiqadha ahlahu dan membangunkan istrinya diingatkan istrinya untuk beribadah di malam hari namun bukan berarti tidak boleh berhubungan dengan istri ya boleh meskipun malam 10 malam terakhir, boleh. Kalau seorang tidak itikaf. Dan Allah mengatakan halal dalam Al-Qur'an, "Uhilla lakum siyami." Dihalalkan bagi kalian berhubungan dengan istri di malam hari ya. Ya, kalau ada orang malam hari sudah tidak itikaf kemudian dilarang berhubungan, siangnya bahaya nanti. Siangnya bahaya. Siang dia kerja, malam tidak itikaf, di jalan lihat wanita-wanita yang bertebaran ya di atas muka bumi. Kemudian pulang ke rumah lagi syahwat. Ya, kalau orang sudah syahwat terkadang apa namanya? sepertiga akalnya hilang ya. Atau seluruh akalnya hilang ya, misalnya. akhirnya berhubungan dengan istri. Dan orang berbeda-beda, tidak semuanya sama. Ada orang yang syahwatnya menggebu-gebu. Lihat sahabat ini. Dia tahu bahwasanya berhubungan dengan istri di siang hari bolong hukumnya haram. Namun darulah dia terjerumus dalam hal tersebut. Dia tahu hukumnya haram, bukan dia tidak tahu. Dia tahu hukumnya haram, makanya dia datang dalam kondisi ketakutan. Jadi dia mengatakan halak tuh saya telah binasa. Karena dia tahu perbuatan tersebut haram, namun telah terjadi. Ya. Oleh karenanya seorang ya, kalau di malam hari silahkan berhubungan, siang tidak boleh karena sedang berpuasa. Maka Rasulullah SAW memberikan solusi kepada sahabat ini. Kata Rasulullah SAW, "Atik rokobah." Karena kau berhubungan dengan istrimu di siang hari bolong, siang hari puasa, maka bebaskan budak. Dia mengatakan, laisali, saya enggak punya budak wahai Rasulullah. Ya, saya enggak punya budak. Maka Rasulullah SAW berkata lagi, fasum syahraini mutatabi'ain. Kalau kau nggak bisa bebaskan budak, kafarahnya diganti dengan berpuasa dua bulan berturut-turut. Maksudnya apa? Enggak boleh ada bolong sekali, enggak boleh. Kapan ada bolong sekali? Ulang lagi dari awal. Ya, karena satu bulan saja saya sudah gagal, <laughs> bulan Ramadan saja sudah gagal, apalagi dua dua bulan ya. Nggak bisa dia. Dia mengatakan la astati, saya tidak mampu dan benar tidak mampu. Sekarang bulan Ramadan saja dia sudah berhubungan dengan istrinya itu baru satu bulan. Apalagi dua bulan nggak boleh bolong sama sekali. Saya tidak mampu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW ber, ber, beranjak kepada kafaroh yang ketiga, fa'atim sitina miskinan. Kalau gitu berilah makan kepada 60 orang miskin. Qala la ajid, saya tidak punya uang untuk bersedekah terhadap mereka. Tidak punya uang untuk beli makanan bagi 60 fakir miskin. Fa'utiya bi arakin fihi tamar. Ya, Rasulullah SAW juga bingung apa yang mau dilakukan terhadap orang ini. Disuruh bayar kafarah nggak mampu. Tapi sudah melakukan dosa berhubungan dengan istri di siang hari bulan Ramadhan, Maka tiba-tiba ada seorang membawakan sedekah buat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau hadiah buat Nabi SAW berupa keranjang korma. Jadi korma isinya banyak diberikan kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW berkata, Aina sa'il tasaddaq biha. Kata Rasulullah SAW, mana tadi orang yang bertanya? Ini ambil korma, bayarkan kafaramu dengan korma ini. Beri makan kepada 60 fakir miskin. Maka orang ini berkata, Ala afqara minni. Apakah saya bersedekah kepada orang yang lebih miskin daripada saya, wahai Rasulullah? wallahi ma baina labataiha ahlu baitin afqaru minni. Demi Allah dia bersumpah, demi Allah ya Rasulullah, tidak ada di kota Madinah yang lebih miskin daripada saya. Saya yang paling miskin. Sudah tahu miskin melanggar lagi. <laughs> Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW tertawa tatkala mendengar perkataan orang tersebut. Kemudian Rasulullah SAW hatta badat nawajizuhu. Rasulullah SAW tertawa sampai nampak gerahamnya. Berarti benar-benar tertawa. Kalau orang tertawanya sedang cuma kelihatan gigi seri. Agak sedang kelihatan apa? Gigi taring. Lebih parah kelihatan apa? Geraham. Jadi Rasulullah SAW tertawa sampai kelihatan geraham berarti beliau benar-benar tertawa. Namun tidak terbahak-bahak tentunya. Kata Rasulullah SAW, Fa antum idan. Kalau gitu kasih makan buat kau dan keluargamu. Ya, ya ini kondisi orang ini memang menakjubkan. Ya, melakukan dosa dapat manfaat. Ya. <laughs> Tapi ente jangan pikir oh saya juga bisa. <laughs> ente dosa neraka jahanam hati-hati. nah ini kodarullah Allah mentakdirkan dia melakukan apa? Kesalahan ya. Namun subhanallah happy ending ya. Masya Allah. Kenapa dia waktu melakukan dosa dia ketakutan? Ya. Ketakutan, tidak bisa bayar kafaroh, bingung, tahu-tahu dapat korma satu keranjang. ini ini kondisi yang buat Rasulullah SAW apa? Tertawa. Tapi para hadirin yang subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis berikutnya diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala, kata Anas bin Malik, "Kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdun najraniyun ghalidul hashiyati." Satu hari aku berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah SAW memakai semacam selendang yang terbuat dari Najran, dari kota Najran, salah satu kota di kerajaan Arab Saudi. Ya. Golizul Hasyiah, namun di ujung selendang tersebut agak tebal, agak kasar. Jadi selendang tersebut ada hiasannya di ujungnya, ada semacam e, mungkin kain yang agak kasar ya, sebagai hiasan dari selendang tersebut. Itu dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Anasun, Fa'adrakahu a'rabiyun fajabadha biridaihi jabdatan syadidatan. Tiba-tiba ada orang Arab Badui datang menemui Nabi SAW alaihi wasallam dan menarik selendang Nabi SAW alaihi wasallam dengan tarikan yang sangat keras. Anas berkata, "Fanadhartu ila sofhati atikin Nabi SAW alaihi wasallam wa qad atharat biha hasyiatur rida min syiddati jabdatihi." Maka saya pun melihat kepada leher Nabi Shallallahu alaihi wasallam, saya lihat ada bekas di leher Nabi sallallahu mungkin bekas merah karena bekas tarikan yang kuat dari Arab Badui tersebut. Disebutkan dalam riwayat yang lain. Jadi Arab Badui ini ingin ketemu Nabi, tapi Nabi SAW sudah mau masuk rumahnya. Dan kalau Rasulullah SAW sudah mau masuk rumah, susah lagi untuk ketemu Nabi. Ya, mungkin gak enak mau ngetuk-ngetuk. Maka sebelum Nabi masuk rumah, dia segera narik. Jadi Nabi baru mau masuk rumah, ketahan gini. Ini kasar orang Arab Badui. Dia biasa Arab Badui ya. Maka Arab Badui setelah menarik dengan tarikan keras di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam maka orang ini berkata, "Ya Muhammad, murli min malillahi alladhi indak." Wahai Muhammad, perintahkan kepada anak buahmu agar diberikan harta kepadaku, agar harta Allah yang ada padamu diserahkan kepadaku. Faltafata ilaihi fadhahika thumma amara lahu bi Rasulullah SAW melihat kepada Arab Badui tadi, fadhahika kemudian ditertawa kemudian dia memerintahkan agar Arab Badui ini diberikan harta. Dan ini saya pernah menyampaikan pengajian tentang mukjizat akhlak Nabi SAW ini di, di antara satu dalil tentang akhlak Nabi yang merupakan mukjizat. Ya, luar biasa Nabi SAW. Alaihi Wasallam. Antum lihat sekarang kondisi Arab Badui ini. Arab Badui ini sekarang mau minta uang dari Nabi SAW. Tapi cara dia minta uang sangat kasar. Pertama dia manggil nama Nabi langsung, ya Muhammad. Tidak ada sahabat berani panggil yang Muhammad. Allah saja kalau manggil ya Nabi Allah ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Panggilan dengan panggilan mulia kepada Nabi. Ini Arab Badui manggilnya langsung apa? Ya Muhammad. Antum coba kira-kira ada bupati antum panggil namanya, ya Pak Ijo, ya, paling Pak Bupati, gimana kabarnya Pak? Langsung sebut namanya, ini ya. Kemudian dia menarik dengan cara yang kasar, tidak ditepuk Pak Pak sebentar Pak, enggak, jerek, <laughs> cuma yang kan. Nah, yuk masuk kalau kita kan sebentar sebentar Pak, paling tidak kita dengan suara bukan dengan tarikan. Jadi Rasulullah SAW sedang bergerak maju tiba-tiba ditarik, maka jelas memberikan bekas di leher Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian tatkala minta harta pun dengan cara yang kasar dia mengatakan berikanlah harta Allah yang ada padamu ya. Ini orang kalau minta kita tahu semua harta titipan ya. Kita tahu bahwa sih harta kita pun titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita ingin minta harta sama orang, ya kita caranya yang bagus. Kita bilang, "Bos, tolong dong kasih rezekimu." Tapi kalau kita bilang, "Bos, itu mobil itu titipan Allah. Itu rumah titipan Allah. Kasih saya." Ya, gini. Enak aja. Ente cari titipan sendiri. <laughs> Dan subhanallah yang menakjubkan saya katakan mukjizat Nabi SAW. Kondisi sudah seperti ini, Rasulullah SAW tidak ternampak dari wajahnya wajah cemberut sama sekali nggak ada langsung bisa tertawa ini yang menakjubkan Antum kalau naik mobil, tahu-tahu ada orang serempet mobil antum, nggak mungkin antum langsung bisa tersenyum, nggak mungkin. Oh, qadarullah, qadarullah. Nggak bisa antum pasti apa? Marah dulu, baru kemudian senyum sih Aduh, senapa, apa sudah sabar, sabar, mi, sabar ya. Nah, tapi kalau langsung tersenyum, mustahil, kecuali Nabi SAW. Kalau antum lagi tawaf tiba-tiba diinjak kaki antum, nggak mungkin antum langsung bilang, nggak syukron. <laughs> antum pasti marah dulu. Antum lagi marah-marah atau yang nginjek orang Afrika katanya tafadhol. Tapi lihat Nabi SAW, Nabi SAW ini yang menakjubkan dan ini mukjizat akhlak Nabi bisa langsung tertawa, bukan tersenyum. Disakiti, dipanggil namanya Muhammad, nengok langsung tertawa. Luar biasa akhlak Nabi saw. Alaihi Wasallam. Saya tidak tahu sebab Nabi tertawa di sini kenapa. Kenapa tertawanya Nabi saw? Ada yang bisa jelaskan kira-kira? Ya mungkin tadi ini orang Arab Badui gimana orang ini <laughs> mungkin begitu ya. Udah minta duit, kasar lagi, manggil nama saya. Mungkin Nabi SAW tertawa gara-gara itu. Allah alam, saya nggak tahu sebabnya kenapa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa. Mungkin heran dengan sikap Arab Badui ini yang dengan cara yang kasar minta harta dengan cara yang tidak sopan dan Nabi SAW tetap memberikan harta kepada kepada dia ya. Karena di antara akhlak Nabi SAW la yarudu sailan. Rasulullah SAW tidak pernah menolak kalau ada orang minta kepada beliau. Apa yang dia punya pasti dia kasih. Ini sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis berikutnya diriwayatkan dari Jarir. Beliau berkata, "Ma hajabani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu." Kata Jarir, Semenjak saya masuk Islam, saya tidak pernah terhalangi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Rasulullah SAW kalau ingin ditemui oleh Jarir mudah. Kapan ingin Nabi Rasulullah SAW tidak pernah ada petugas khusus kemudian menghalangi beliau tidak kata Jarir semenjak saya masuk Islam saya tidak pernah terhalangi untuk menemui Nabi bisa menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala ro'ani illa tabassama fi wajhi dan Rasulullah SAW tidak pernah melihat aku kecuali tersenyum. Artinya tidak pernah pas-pasan antara Jarir dengan Nabi kecuali apa? Tersenyum. Dan saya sudah sampaikan tadi hadis-hadis kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana rajulan min rijalikum illa annahu kana basama." Rasulullah SAW itu lelaki seperti kalian, hanya saja dia selalu tersenyum. Sahabat berkata, maro aitu ahadan aktsar ibtisaman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah melihat seorang yang lebih paling banyak senyum seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Jarir berkata, "Tidak pernah saya berpas-pasan dengan Nabi kecuali Nabi pasti ter tersenyum ya. Pasti tersenyum. Dan ini orang yang murah senyum ya adalah orang yang tawadhu, yang rendah diri, menghargai yang lain Ya. ya. Karena ada sebagian orang yang mau senyum berat. Ya. Kita salami aja dia kayaknya senyum mahal, lah, ya harus dibayar senyumnya. Ya. Nanti kalau ketemu orang kaya baru senyum-senyum. Ketemu orang miskin tidak senyum. Ketemu orang rendahan tidak senyum ya. Seakan-akan senyumnya itu harus dibayar. Ya, Rasulullah SAW tawadu kepada siapa saja beliau tersenyum. Dan di sini uh, Jarir menyebutkan beliau pernah walaqad syakautu ilaihi anni la athbutu alal khail. Aku pernah mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau naik kuda tidak bisa kokoh di atas kuda, sering jatuh. Fadharaba biyadihi fi sadri, maka Rasulullah SAW memukulkan tangannya di dada di dadaku wa qala kemudian Rasulullah SAW berdoa, Allahumma tsabbithu wa ja'alhu hadiyan mahdiya. Ya Allah kokohkanlah dia di atas kuda dan jadikanlah dia adalah seorang beri petunjuk dan mendapat petunjuk. Didoakan, disebutkan di antara kebaikan Nabi, saya pernah mengeluh kepada Nabi dan Nabi mendoakan, mendoakan saya. Tapi para hadirin mati subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis berikutnya diriwayatkan dari Ummu Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Ummu Sulaim bahwasanya Ummu Sulaim Ummu Sulaim ini kalau tidak salah istrinya ibunya Anas bin Malik. Qalat dia berkata, "Ya Rasulullah, inna Allah la yastahi minal haq." Jadi Ummu Sulaim ingin bertanya kepada Nabi tentang masalah kewanitaan. Sebelum Ummu Sulaim bertanya tentang masalah kewanitaan, namanya dia memiliki rasa malu, maka dia memberi mukaddimah. Pembukaan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna Allah la yastahi minal haq." Ya Rasulullah, sungguhnya Allah tidak malu dalam masalah kebenaran. Masalah ilmu tidak perlu malu. Maka kemudian dia bertanya, "Hal alal mar'ati guslun idza talamat?" Ya Rasulullah, apakah seorang wanita wajib mandi junub kalau dia mimpi basah? Ini pertanyaan kewanitaan. Ya. Apakah seorang wanita wajib mandi junub kalau mimpi basah? Qala na'am, kata Rasulullah sallam, "Iya wajib idharo ra'atil ma', kalau dia lihat air keluar dari kemaluannya." Fadhahikat Ummu Salamah. Ummu Salamah tertawa mendengar pertanyaan ini tali atahtalimul mar'atu sampai disebut dalam riwayat Ummu Salamah menutup wajahnya saking malu mendengar pertanyaan wanita Ummu Sulaim. Kemudian Ummu Salamah bertanya, "Apakah wanita mimpi basah?" Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fabima syabahul walad?" Kalau tidak ada air yang keluar bagaimana anaknya bisa mirip dengan ibunya? Ya. Di sini yang tertawa bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi Ummu Salamah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari Ummu Salamah ya. Tidak mengatakan ngapain nanti ketawa-ketawa Anda ya. Dibiarin oleh Nabi SAW wasallam. Ini dalil bahwasanya wanita bisa juga mimpi basah. Taib. Hadis berikutnya uh, dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat Aisyah berkata Ma ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an qad dahikan. Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa terbahak-bahak hatta ara minhu lahawatihi inna makana yatabassam. Dia tidak pernah tertawa sampai kelihatan uh, langit-langitnya atau kelihatan daging di mulutnya, Ketawa sampai buka mulut besar enggak. Rasulullah SAW hanya tersenyum. Jadi Rasulullah SAW kalau tertawa tidak sampai apa Nganggap kemudian wak wak wak wak enggak ya <laughs> artinya beliau hanya terbuka mulutnya kemudian yang paling parah cuma terlihat apa gigi gerahamnya. Ini tawa Nabi SAW ya. ya susah juga ya kalau orang sudah terbiasa apa tertawa terbahagia bahak Namun seorang berusaha ya mengikuti tawanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biar dapat pahala tawa sunnah ya. <laughs> Jadi tertawanya tidak usah sampai apa terbahak-bahak ya. Tertawa berusaha dengan mengecilkan suara meskipun gigi kelihatan tidak jadi masalah karena Rasulullah SAW juga tertawa gigi beliau kelihatan. Ini dalil bahwasanya tertawa dengan berlebih-lebihan sampai suara kedengaran ya dengan jarak yang jauh ini uh, bukan merupakan adab yang baik. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya. Jadi ini hadis yang terakhir yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam bab atabasum dhahik, bab tentang senyum dan tawa ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eh, hadis yang terakhir ini diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ati." Ada seorang lelaki yang datang menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat wa dan Rasulullah SAW sedang berkhutbah Jumat. Orang ini datang. Rasulullah SAW sedang berkhutbah Jumat bil Madinah di Masjid Nabawi. Fakola orang ini datang masuk dalam masjid memotong khutbah Nabi SAW, memberhentikan khutbah Nabi SAW. Kemudian orang ini berkata, Kohatul makor, fastaski rabbaka. Ya Rasulullah, Hujan sudah lama berhenti, musim kemarau. Berdoalah kepada Rabbmu agar menurunkan hujan. Fastasqa ya. Fanadhara ila sama wa manara min sahab. Maka Rasulullah SAW pun melihat ke langit waktu orang tersebut menegur Nabi. Rasulullah SAW sedang berkhutbah dan ini dalil bahwasanya boleh kita menghentikan khutbah Jumat kalau kondisinya lagi darurat atau dalam kondisi genting boleh. Ada kabar tertentu, ada bahaya, ada sesuatu boleh kita berhentikan khutib. Sebagaimana lagi dia hentikan khutib dan Rasulullah SAW tidak mengingkari orang ini. Rasulullah SAW tidak mengatakan, eh tunggu dulu. Nanti habis khutbah baru ngomong. Tidak. Rasulullah SAW mendengarkan dan mengabulkan permohonan orang tersebut. Dia mengatakan, sudah lama kemarau, mintalah agar Allah menurunkan hujan. Maka Rasulullah SAW, nazar ila sama, Rasulullah SAW melihat ke langit, Ya. Wa mana romin min sahab. Kata Anas bin Malik, kami lihat ke langit di kota Madinah sama sekali nggak ada awan. Langit bersih tidak ada awan. Fastasqa maka Rasulullah SAW pun istisqa Rasulullah SAW pun berdoa minta hujan. Tatkala khutbah Jumat. Ini dalil bahwasanya e, minta hujan tidak mesti dengan sholat istisqa bisa juga tatkala khutbah Jumat berdoa kepada Allah untuk minta diturunkan hujan. Fanash fana as-sahabu ba'dhu ila ba'dhin. Maka muncullah awan ya kemudian bergabung sebagian dengan yang lainnya. Summa mutiru hatta salat masaibul Madinah. Maka setelah awan berkumpul tiba-tiba tadinya nggak ada awan di kota Madinah, tiba-tiba Allah datangkan awan di kota Madinah. Berkumpul semuanya awan tersebut, kemudian turunkan hujan dengan derasnya. Sampai-sampai seluruh lorong-lorong seluruh eh, jalan-jalan uh, yang biasanya dilewati oleh air penuh dengan air seluruhnya. Fama zalat ilal jumaatil mukbilah ma tuqli'u. Kata Anas bin Malik, hujan terus berlangsung sampai Jumat depan. Gak berhenti. Jumat depan Rasulullah SAW khutbah Jumat lagi. Hujan masih terus turun. Summa qama dzalika rajul au kata Anas maka orang itu datang lagi. Orang yang sama atau orang yang lain. Anas ragu atau perawi yang ragu. Dia mengatakan kemudian datang lelaki tersebut yang minggu lalu datang atau lelaki yang lain. Wan Nabi Shallallahu alaihi wasallam yahtub dan Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Fakallah gorikna Dia berkata ya Rasulullah kita tenggelam ya Rasulullah. Jadi yang kemarin minta hujan sekarang minta apa? Berhenti. Kita tenggelam ya Rasulullah. Fadu rabbaka yahbisha anna. Mintalah kepada Tuhanmu untuk berhentikan hujan. Mintalah Tuhanmu untuk apa? Menghentikan hujan. Fadhahika Rasulullah SAW tertawa. Karena yang tadi tahun minggu lalu minta hujan, sekarang minta apa? Berhenti hujan. Maka Rasulullah SAW pun tertawa kemudian Rasulullah SAW berdoa kata Rasulullah SAW Allahumma hawalaina wala alaina ya ya Allah pindahkanlah hujan-hujan tersebut di sekitar kami dan jangan di atas kami. Dalam riwayat yang lain kata Rasulullah SAW, Allahumma ala dhirab wal akam wa butunil awdiyah. Ya Allah, pindahkanlah hujan-hujan tersebut ke gunung-gunung, ke bukit-bukit dan ke lembah-lembah. Ya, tempatnya wamana eh, wa syajar, tempat tumbuhnya tumbuhan-tumbuhan. Jangan di kota hujan tersebut. Marratain au salasan Rasulullah SAW berdoa dua kali atau tiga kali dengan lafal yang sama. Ini dalil bahwasanya doa disunahkan dua atau tiga kali kita ulangi. Tidak mengapa. Faja'ala sahabu yatasadda'u anil Madinah yaminan wa shimalan. Maka jadilah hujan tersebut awan tersebut berlepas uh, minggir dan pecah meninggalkan pusat kota Madinah ke ke pinggiran-pinggiran kota Madinah ke arah kanan dan ke arah kiri. yum ma hawalaina wala yumtaru minha syai'. Maka di samping kota Madinah diturunkan hujan, adapun di kota Madinah benar-benar tidak ada di pusat kota sama sekali tidak ada hujan. Yurihimullahu karamata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ijabata da'watihi. Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada para sahabat tentang karamah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bahwasanya Allah mampu untuk mengabulkan doa Nabi dalam seketika itu pula ya. Minta hujan diturunkan hujan, berhentikan hujan langsung bisa berhenti, berhenti hujan. Kalau Indonesia kayaknya tidak perlu minta doa Pak, turun hujan. Kebanyakan hujan ya. Tapi yang perlu kita berdoa adalah hujan agar turun hujan rahmat, bukan hujan apa? Azab ya. Bukan hujan azab, bukan hujan yang menenggelamkan, yang merusak, tapi hujan yang mendatangkan rahmat. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, ini adalah hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari tentang uh, senyum dan uh, tawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saya kumpulkan sebagian hadis-hadis lain juga yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan juga dalam sebagian sunan eh, kitab-kitab sunnah tentang tawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan saya ingin bacakan kepada antum sebagian hadis-hadis yang di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, tertawa atau Rasulullah SAW tersenyum <laughs> dan banyak hadis-hadis tersebut ya dan kita tidak menyebutkan seluruhnya hanya sebagian eh, Eh, beberapa hadis yang akan kita sebutkan pada kesempatan hari ini. Di antaranya, di antaranya sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari eh, Imam Muslim ya. Tentang orang yang terakhir masuk surga dan yang paling terakhir keluar dari neraka jahanam. Hadis ini diriwayatkan oleh uh, Abu Dzar radhiyallahu taala anhu ya. Di mana Rasulullah SAW bersabda, ini la a'lamu akhiru ahli jannati duhulan al jannata. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya aku mengetahui orang yang paling terakhir masuk surga. Aku mengetahui orang yang paling terakhir masuk surga. Wa akhiru ahli nar khurujan minha dan orang yang paling terakhir keluar dari neraka jahanam. Rajulun yu'tabihi bihi yaumal qiyamah. Itu seorang laki. Orang ini masuk surga atau tidak? Masuk surga. Namun namun yang paling terakhir. Seorang yang didatangkan oleh Allah pada hari kiamat, disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayuqal maka Allah mengatakan kepada para malaikat, "Iridu alaihi sighara dzunubihi warfa'u anhu kibaraha." Kata Allah kepada para malaikat, "Wahai para malaikat, paparkanlah dan tampakkanlah dosa-dosa kecilnya. Dosa-dosa besarnya jangan dulu. Sembunyikan dulu." Kata Allah, Pak, Kata Allah kepada para malaikat, "Tampakkan kepada orang ini dosa-dosa kecilnya, dosa-dosa besarnya sembunyikan dulu." fatu'radu alaihi sigaru dzunubihi. Maka orang ini pun disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakanlah dosa-dosa kecil yang pernah dia lakukan. Fayuqal amilta yauma kada wa kada, kada wa kada. Bukankah pada hari ini kau melakukan ini? Waktu itu kau melakukan ini, di tempat ini kau melakukan demikian. Semuanya dosa-dosa kecil. Wa amilta yauma kada wa kada, kada wa kada. Allah ulangi lagi. Bukankah hari ini kau melakukan demikian, hari itu kau melakukan demikian? Fayaqulu na'am. Hamba ini tidak bisa menolak. Buktinya ada. Dia mengatakan, "Iya ya Allah, benar, saya melakukan semuanya." La yastati'u an yungkira wa huwa ala min kibari dhunubihi an alaihi. Maka dia mengaku dan dia ketakutan. Ini masih dosa-dosa kecil yang dibuka, belum dosa-dosa besar. Ya. Dia ngaku sebentar lagi akan dipaparkan dosa-dosa besar menurut perkiraan hamba ini. Maka hamba tersebut ketakutan. Sekarang baru ditampakkan dosa-dosa kecil dan dia kawat dikhawatirkan dia khawatir Allah menampakkan dosa-dosa besarnya akan dibongkar oleh Allah pada kesempatan kali itu. Maka setelah dia mengakui seluruh dosa-dosa kecilnya, Allah mengatakan, "Fa innalaka makana kulli sayyi'atin hasanatan." Kata dia, "Wahai hambaku, seluruh dosa-dosa kecilmu ini saya rubah jadi kebaikan." Kata Allah, "Apa? Seluruh dosa-dosa kecil ini saya rubah jadi kebaikan." Maka orang ini yang tadinya ketakutan didampakkan dosa besar, dia berkata, Robbi Kot amil tu asya ala arohahuna. Ya Allah, saya punya dosa-dosa besar kok saya nggak lihat sekarang. Paham maksudnya? Ente eh, nggak ketawa nggak paham. <laughs> Jadi tadinya dia ketakutan dinampakkan dosa-dosa besar karena dia tahu seluruh dosanya Allah rubah jadi kebaikan. Dia pingin dosa-dosa besarnya diperlihatkan juga supaya dirubah jadi apa? Kebaikan. Paham? Maka dia mengatakan Robbi, dia mengatakan tadinya dia ketakutan jangan sampai dibongkar dosa-dosa besarnya. Sekarang dia berharap Ya. Oleh karenanya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan uh, illa man taba wa amana wa amila salih wa amila amalan salihan ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Kecuali orang yang bertobat dan beriman dan beramal soleh maka orang-orang tersebut Allah rubah keburukan-keburukannya menjadi kebaikan-kebaikan. Ini diantara uh, eh, kebaikan Allah berikan kepada orang yang bertobat bisa jadi keburukannya Allah rubah jadi kebaikan. Contohnya hadis ini. Maka dia mengatakan ya ya Rabbku aku melihat aku telah melakukan dosa-dosa yang lain kok saya tidak lihat dipaparkan pada hari ini. Saya tidak lihat di sini. Falaqad ra'aitu Rasulullah sallam dhahika hatta badat nawajiduhu. Kata Abu Zar, saya melihat Rasulullah SAW tatkala menyampaikan hadis ini, Rasulullah SAW tertawa sampai nampak gigi geraham beliau. itu. Taib. Kita lanjutkan hadis berikutnya di mana Nabi SAW tertawa. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim atau dari salah satunya Imam Bukhari atau Imam Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yauman yuhadditsu wa indahu rajulun min ahli al-badiyah. Suatu hari Rasulullah sallam menyampaikan suatu hadis dan di sisi Nabi ada seorang Arab Badui dari ahli Badi, orang Arab Badui. Maka Rasulullah SAW isi hadis yang disampaikan oleh Nabi, Nabi berkata, Anna rajulan min ahli jannati ista'zana rabbahu fi zara. Ada seorang penghuni surga minta izin kepada Allah agar bisa bercocok tanam. Fakala, ini penghuni surga ingin bisa bercocok apa? Tanam di surga. Fakala lahu, maka Allah berkata kepada penghuni surga ini, "Alasta fi masyita? Bukankah apa saja yang kau inginkan aku kabulkan?" Qala bala. Artinya Allah mengatakan, "Kok minta jadi petani?" Kan mau minta apa saja dikasih. Di surga kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un." Apa yang kalian minta akan dikabulkan, apa yang kalian hasratkan akan dikabulkan seluruhnya. Diucapkan dikabulkan, diinginkan dalam hati dikabulkan. Maka Allah mengatakan, "Kok kamu minta jadi petani? Bukankah kau tahu apa yang kau minta seluruhnya aku kabulkan?" Kata orang ini, "Bala, saya tahu ya Allah." Walakini uhibbu an azra, tetapi saya ingin bisa bercocok tanam di surga. Ini dalil bahwasanya ente ingin apa saja di surga pasti dikabulkan. Ya tidak? Sampai orang ingin bercocok tanam Allah kabulkan atau tidak? Kabulkan. Orang ini dia dulu ya petani dia bernostalgia di surga ingin apa? Ingin nanam. <laughs> Makanya ada yang pernah nanya sama saya, saya berbicara tentang surga, ada yang bertanya, Ustaz, di surga kita bisa main bola nggak? Ya, bisa aja. Saya bilang bisa aja. Kan inti mau apa saja di, dikasih sama Allah. Pingin main bola bisa, tapi siapa yang mau main bola sama kamu? <laughs> Semua orang sibuk sama bidadari, ngapain main bola sama kamu? <laughs> Jadi minta apa saja dikasih orang ini ingin bisa bercocok tanam. Maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Fabadhara. Fabadarat torfa nabatuhu wastiwa'uhu wastihsaduhu. Maka dia pun menanam biji, dia tanam di surga. Tumbuhnya cepat sekali melebihi kecepatan apa namanya? kedipan matanya. Langsung apa? Langsung tinggal panen. Ya, karena surga nggak ada nunggu-nunggu. Dia bertani aduh kapan tumbuhnya? Pusing lah, tanam lagi, nggak besar-besar. Surga nggak ada sedih, pasti apa? Bahagia. Begitu letakkan langsung tumbuh, langsung bisa di dipanen. Inilah orang di surga tersebut. Kemudian Arab Badu ini berkata, "Wallahi." Ini yang yang buat Nabi tertawa. Kata Rasul kata Arab Badu ini kepada Nabi setelah mendengar Nabi menceritakan penghuni surga yang minta jadi petani, maka Arab Badu ini berkata, "Wallahi la tajiduhu illa Quraisyan au Ansariyan." Ya Rasulullah, orang ini pasti yang minta jadi petani, <laughs> ini pasti orang Quraisy. <laughs> Atau orang Ansori, orang kota Madinah. Fa innahum ashabu zara karena mereka petani kata Arab Badui ini. Wa amma nahnu falas nabi ashabi zara. Adapun kami enggak bakalan minta jadi petani, kami bukan petani ya. Ya fadhahika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun apa? Tertawa ya. Lanjut atau sudah? Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis juga tentang dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah SAW berkata, Rasulullah SAW bersabda, Akhiru man yadkhulul jannata rajulun fahuwa yamshi marratan wa yakbu marratan. Tasfa'uhu naru marratan. Orang yang terakhir masuk surga, yang terakhir masuk adalah seorang yang terkadang dia berjalan, terkadang dia merangkak, tertatih-tatih tatkala menuju ke surga. Wa tasfa'uhu naru marratan. Terkadang dia terkena tamparan dari neraka jahanam. Wajahnya terbakar hangus. Ini jadi baru selamat dari apa? Neraka. Ini wabah alam bisawab kata para ulama orang yang melewati sirat. Jadi kondisi dia orang yang paling terakhir masuk sirat masih kena tamparan-tamparan apa? Api neraka. Namun dia tidak jatuh di neraka jahanam. Maka dia selamat dari neraka jahanam tertati-tati menuju kemana? Berdiri jatuh, berdiri jatuh merangkak menuju kemana? Ke surga. Selamat dari neraka jahanam. Kemudian kata Nabi SAW, faidha ma jawazaha iltafata ilaiha. Setelah dia berhasil melewati neraka jahanam, dia balik lihat neraka. Dia balik lihat neraka. Faqala, kemudian dia berkata, Tabarakalladzi najani minki. Maha suci Allah yang telah selamatkan aku dari kau neraka. Laqad atani Allahu syai'an ma atahu ahadan minal awwalin wal akhirin. Dia sangat bahagia selamat dari apa? Neraka. Dia mengatakan saking bahagia dia berkata, ini kejujuran dia dari hatinya. Dia mengatakan, sungguh Allah telah berikan aku kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada orang terdahulu dan orang yang terakhir. <laughs> ini nikmat luar biasa bisa selamat dari apa? Neraka. Padahal banyak orang diberi nikmat daripada dia lebih banyak. Cuma dia merasa sangat bahagia dia mengatakan saya tidak pernah tidak ada orang yang diberi kenikmatan seperti saya dari zaman Nabi Adam sampai sampai <laughs> akhir zaman tidak ada. Saya ini orang paling nikmat diselamatkan dari neraka jahanam faturfa'u lahu sajaratun maka dinampakkanlah sebuah pohon fayaqulu i rabbi adnini min hadhihi syajarah fala astadhilla bi dhilliha wa ashraba min ma'iha tiba-tiba dinampakkan pohon tersebut dilihat dari jauh kata dia ya Allah dia berdoa ya Allah dekatkanlah aku pada pohon tersebut ya Allah aku ingin bernaung di bawah pohon tersebut dan aku ingin minum dari air yang ada di pohon tersebut Fayaqulullah azza wa jalla, Allah berkata, "Ya bani Adam, la alli in a'taitukaha sa'altani ghairaha." Kata dia, kata Allah, "Wahai anak Adam, kalau saya kabulkan permintaanmu, nanti kau minta lagi." Kata orang tersebut, "La ya rab Ya. Enggak ya rab Saya enggak minta lagi. <laughs> Wa yu'ahiduhu alla yas'alahu ghairaha. Dan Allah bertanya, "Nanti kau minta lagi?" Enggak, saya berjanji, saya tidak akan minta lagi. Dia berjanji sama siapa? sama Allah. Diingatkan tidak akan minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbuhu ya'dhuruhu li'annahu yara ma la sabru lahu alaihi. Dan Allah beri uzur. Allah tahu orang ini tidak sabar kalau melihat kenikmatan yang lain. Maka tatkala maka Allah pun mendekatkan dia kepada pohon tersebut, kemudian dia bernaung di bawah pohon tersebut dan dia minum dari air pohon tersebut. Summa turfa'u lahu sajaratun hiya ahsanu min ula, minal ula. Setelah dia bernaung di bawah pohon tersebut setelah minum dari pohon tersebut tiba-tiba Allah tampakkan lagi pohon yang lebih indah dari pertama lebih indah lagi pohonnya maka dia mengatakan ya Robku dekatkanlah aku kepada pohon tersebut saya tidak akan minta lagi selain ini terakhir <laughs> fayakulu maka Allah berkata wahai anak Adam alam tuahidni Allah tas'alani ghairaha bukan kau tadi sudah janji tidak minta lagi yang lain Fayaqulu la ali In adantuka minha tas'alani ghairaha. Kata Allah, nanti kalau saya kasih kau ini kau minta lagi. Maka dia berjanji, tidak ya Allah, ini yang terakhir. <laughs> ini yang terakhir, terakhir yang kedua. Wa rabbuhu ya'dhuruhu li'annahu la yara ma la sabru lahu alaihi. Dan Allah kasih udzur sama Allah tahu kalau dilihatkan pohon yang ketiga dia pasti tidak sabar lagi. Tidak ada yang sabar dengan kenikmatan. Summa turfa'u lahu syajaratun inda babil jannah hiya ahsanu minal ulawain. Tiba-tiba Allah menampakkan sebuah pohon bagi dia di pinggir pintu surga. Yang pohon yang di pinggir pintu surga ini lebih nikmat, lebih indah daripada dua pohon sebelumnya. Fayaqulu maka dia minta lagi dia berkata, "Ya Robku dekatkanlah aku kepada pohon yang itu ya Allah." biar aku bisa bernaung di bawahnya dan aku bisa minum dari airnya. Aku tidak akan minta lagi selainnya. <laughs> Jadi sebelum Allah bertanya, kau tadi bilang langsung dia bilang, saya tidak minta lagi yang terakhir. <laughs> Dia langsung sebelum ditanya lagi oleh Allah dia langsung mengatakan, saya tidak akan minta selain ini. Maka Allah Subhanahu wa taala ya kemudian memberi uzur kepada dia dan Allah mendekatkan dia kepada pohon tersebut tatkala dia sudah sampai pada pohon tersebut fayasma'u aswata ahli jannah maka dia pun mendengar di balik tembok surga di balik pintu surga suara-suara penghuni surga uh ada orang dalam <laughs> uh ada suara bidadari uh suara <laughs> dia dengar orang apa lagi bersenang-senang waduh saya di luar aja ini <laughs> repot dengan orang bersenang-senang di dalam maka dia minta lagi kepada Allah ya Rabbi adkhilniha. Ya Allah, masukkan aku dong ke dalam surga. <laughs> masukkan aku ke dalam surga. Fayaqulu ya bani Adam, ma yasrini minka ayurdika an u'tiyaka dunya wa mithlaha ma'aha. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, apakah saya akan berikan kepada engkau yang kau tidak akan minta lagi? Iya, jadi Allah pingin. Apa yang saya kasih kepada engkau supaya kau tidak minta-minta lagi. Habis dikasih minta lagi, dikasih minta lagi, dikasih minta lagi. Maka Allah berkata kepada dia, apakah kau ridho jika aku berikan kepada engkau dunia dan yang semisalnya? Mau nggak saya kasih kau dunia dan yang semisalnya? Dalam riwayat yang lain Allah mengatakan, ya fa inna laka mithlaha wa asyrata amthaliha. Atau kama qala Nabi SAW. Allah mengatakan bagimu dunia dan sepuluh kali lipat dunia. Maka orang ini berkata, Ya Rabbi atas tahzi'u minni wa anta rabbul alamin. Ya Allah, kau ngejek saya padahal kau Tuhan ya Allah. Artinya saya kok dapat surga tadi baru dari neraka jahanam selamat. Jadi dia tidak membenarkan kalau Allah memberikan kepada dia apa? Dunia 10 kali lipat. Jadi dia mengatakan ya Allah, ente ente kan Tuhan, masa <laughs> ngejek saya? Enggak pantas Tuhan ngejek saya. <laughs> Sekarang kan demikian. Ini yang buat Nabi tertawa ya. Dia bilang, "Atas tahzibi wa anta rabbul alamin." Kau ngejek saya ya Allah sementara engkau Tuhan. Nah, ini yang buat dia Nabi SAW tertawa ya. Maka Rasulullah SAW pun tertawa. Fadhahika Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud tatkala meriwayatkan hadis ini beliau tertawa. Faqala, "Ala tas'aluni mimma athaku?" Wahai para sahabatku, kenapa kalian tidak bertanya kepada aku kenapa aku tertawa? Faqalu mimma tadhak? Kenapa kau tertawa Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud berkata, "Hakadza dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Demikianlah Rasulullah SAW tertawa tatkala menyampaikan hadis hadis ini. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya uh, surga yang Allah berikan kepada penghuni surga ya sangatlah luas ya. Sampai-sampai penghuni surga yang paling rendah ya yang paling terakhir masuk surga kaplingannya 10 kali lipat dunia ini. Dunia ini lu antum jadi antum jadi raja Bogor saja sudah senang ya. ya. Jadi raja Cilengsi antum misalnya antum raja kekuasaan cuma Cilengsi kira-kira bahagia atau tidak? Bahagia. Apalagi Bogor, apalagi raja Indonesia. Apalagi 10 dunia buat ente sendiri. Ini orang paling rendah di dunia. Mau nggak antum menjadi orang ini? Saya tanya sama antum jujur, mau nggak? Mau nggak mau katanya. <laughs> ini orang paling rendah di mana? Di surga. Mau nggak jadi orang ini? Enggak eh, mau, masuk surga aja belum tentu. <laughs> Para hadirin subhanahu wa taala. Lanjut atau sudah? Lanjut ya. Kita ada beberapa hadis lagi. Insya Allah setelah ini kita apa namanya? buku tanya jawab dan ada insya Allah ada hadiah bagi uh, tiga lelaki yang bisa menjawab pertanyaan dan tiga perempuan yang bisa menjawab pertanyaan. Hadiahnya Allah saya tidak tahu ya, nanti tanya sama panitia. Ada hadis ya Rasulullah SAW yang buat Nabi SAW tertawa. Hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad dalam musnadnya dan disohkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ada seorang wanita bernama Salma. Ya dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau wanita yang merupakan istri dari Abu Rafi. Tastazinuhu ala Abi Rafi qad darabaha. Wanita ini melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya suaminya Abu Rafi telah memukul dia. Jadi dia melapor kepada Nabi suaminya telah mukul apa? Mukul dia. Maka Rasulullah SAW memanggil Abu Rafi, suaminya, kok mukul istrinya? Rasulullah SAW bertanya, malah walaha ya Abu Rafi. Ada apa gerangan? Kenapa Abu Rafi? Kenapa kau pukul istrimu? Kata Nabi SAW. tuh tu'zini ya Rasulullah. Ini istri saya yang ganggu saya ya Rasulullah. <laughs> Makanya saya pukul ya Rasulullah. <laughs> Dia bilang apa? Istri saya ini ganggu saya, makanya saya pukul. <laughs> Ya wajarlah diganggu ya jengkel dia pukul istrinya. Maka Rasulullah SAW bertanya, wabima bima adaitihi ya Salma? Ngapain kau wahai Salma kok ganggu suamimu? Kok ganggu apa sama suamimu? Perhatikan ini. Wajar nggak suami pukul istri gara-gara diganggu terus? Nggak berani bilang wajar. <laughs> Takut rupanya Nggak wajar ya. Intinya dia mukul istrinya, dia bilang, ya Rasulullah gimana saya nggak pukul dia sementara dia ganggu saya? Maka Rasulullah SAW bertanya kepada istrinya, apa gerangan gangguan yang kau berikan kepada suamimu wahai Salma? Maka Salma berkata, "Ya Rasulullah, ma'adzaituhu bi syai. Saya tidak ganggu dia sama sekali, saya tidak menyakitinya sama sekali ya Rasulullah. Walakinnahu ahdatsa wa huwa yusalli. Tapi waktu dia salat dia buang angin ya Rasulullah. Fakultu lahu ya Abu Rafi, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad amara al-muslimin idza kharaja min ahadihim ar-riha an yatawadda. Faqama fadarabani. Waktu dia sholat kemudian buang angin, saya bilang wahai Abu Rafi, Rasulullah menyuruh kepada kaum muslimin kalau buang angin suruh wudhu, maka dia pun jengkel dia pukul saya. Sepanjang <laughs> Abu Rafi tidak tahu kalau lagi sholat buang angin batal. <laughs> Lagi sholat diganggu, ya dia marah. <laughs> lagi sholat kentut, jadi ya tegur sama istrinya. Dia merasa itu gangguan. Maka hal ini membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Faja'ala Rasulullah SAW yathak wa yakul. Rasulullah SAW tertawa dan Rasulullah SAW berkata, Ya Aba Rafi, innaha lam ta'murki illa bi khair. Istrimu tidak memerintahkan engkau kecuali kepada kebaikan. Jadi gambaran gambaran Nabi kesalahan apa ini sampai <laughs> Abu Rafi apa mukul istrinya. Ternyata istrinya nggak salah, cuma negur dia waktu sholat lagi kentut disuruh berhenti. Ya, dia jengkel dia pukul istrinya. <laughs> Demikian juga dalam hadis yang lain ya yang menunjukkan senyum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'at sahlatun bintu suhail ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang wanita bernama Sahlah bintu Suhail datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat kemudian dia berkata ya Rasulullah inni ara fi wajhi Abi Hudzaifah min dukhuli Salim wa huwa halifuhu ya saya melihat wajah suamiku ada perubahan Abu Huzaifah. Kalau Salim datang ya menemuiku, ya. Salim ini sudah lama tinggal di rumahnya Abu Huzaifah. Namun lama kelamaan dia mulai besar ya. Dan dia adalah uh, apa namanya? sering masuk bertemu dengan istrinya. Tatkala sudah mulai besar, suaminya mulai cemburu. Padahal sejak kecil tinggal di situ. Namun ini bukan mahramnya. Sudah mulai cemburu maka dia pun khawatir, maka dia bertanya kepada Rasul istrinya khawatir, "Ya Rasulullah, saya lihat suamiku mulai ada nampak sesuatu di wajahnya kalau Salim masuk menemuiku." Karena bukan mahramnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW kasih solusi. Ya sudah kalau gitu susui si Salim supaya jadi anak apa? Susuan. Paham? Ini Salim udah gede loh. Paham? Kata Rasulullah SAW, "Ardhihi, susui si Salim." Faqalat Kata dia, "Wa kaifa oh, Cara caranya bagaimana ya Rasulullah? <laughs> kata kata siapa namanya? Sahlah. "Wa kaifa oh, Bagaimana saya kasih nyusui dia? Wah, huwa rajulun kabir, dia udah gede ya Rasulullah. Gimana cara nyusunya? Maka Rasulullah SAW fatabassama. Rasulullah SAW tersenyum. Rasulullah SAW mengatakan, "Qad alimtu annahu rajulun kabir." Saya sudah tahu dia udah gede. Bukan begitu maksudnya. <laughs> Tidak mesti harus langsung, ya bisa ditaruh di gelas dulu baru dia apa? susuin. Jadi, jadi Rasulullah SAW tersenyum, ya saya sudah tahu dia udah gede. Siapa bilang saya tidak tahu ya? Saya sudah tahu. Ya. Ini yang buat Rasulullah SAW apa? tersenyum. Ya. Dalam riwayat yang lain, fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pun tertawa. Inilah hadis yang menyebabkan para ulama khilaf tentang masalah apakah menyusui orang yang sudah besar, sudah dewasa bisa menjadikan dia mahram anak persusuan? Ada khilaf di kalangan para ulama ya. Ya, para ulama sepakat kalau anak tersebut di bawah dua tahun innamar radha'ah minal majaa dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan persusuan yang menjadikan persaudaraan menjadikan mahram adalah karena kelaparan artinya anak tersebut tatkala minum air susu ibunya minum air susu seorang wanita kenyang karena air susu tersebut itulah yang menjadi mahram jika disusui selama khamsa radha'at lima kali susuan jadi anak ini menetek setelah dia menetek satu majelis dia berhenti misalnya jam jam 7 pagi disusuin sama ibu tersebut sampai selesai jam setengah 8 sudah berhenti. Nanti jam 10 dia minta netek lagi disusuin lagi. Ini sudah majelis yang kedua. Paham? Meskipun dalam satu majelis dia buka, dia tetek, dia tetek, tapi dia masih terus ulang-ulang karena ada anak bayi yang bolak-balik tidak langsung sekali nyusu lama tidak terkadang mungkin satu menit dia lepas lagi dia nyusu lagi kalau dia udah kenyang ini sudah majelis kedua terus misalnya jam 2 dia netek lagi nyusui lagi Majelis yang ketiga. Kalau sudah lima kali, maka jadi anak susuan. Jadi anak susuan wanita ini. Dan suami wanita ini jadi bapak susuannya. Ya, suami wanita ini yang menyebabkan sang wanita punya air susu, ya, karena wanita ini punya air susu karena berhubungan dengan suaminya sehingga punya anak maka disebutkan pemilik susu adalah suaminya karena susunya diminum oleh anak ini maka suami ini menjadi bapak susuan ini masalah e, eh, rodoah masalah persusuan Nah, yang jadi masalah kalau umurnya 2 tahun di bawah dan anak itu kenyang gara-gara air susu, para ulama sepakat. Yang jadi masalah bagaimana kalau udah gede? Boleh nggak jadi uh, menjadi apa namanya anak susuan? Yang jadi masalah dalam hadis ini Rasulullah SAW menyuruh salim, sahlah untuk menyusui siapa Salim, padahal Salim sudah dewasa. Dari sini khilaf di kalangan para ulama, Aisyah mengatakan meskipun sudah gede, kalau minum air susu bisa jadi mahram. Dan pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama bahwa ini perkala khusus, ini masalah e, tidak bisa dikiaskan. Ini masalah disebut dengan masalah apa namanya? khusus tidak bisa dikasih yang lain. Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga Ibnu Qayyim berpendapat kalau ada kondisinya seperti Salim maka hukumnya seperti artinya ada seorang melihara anak sejak kecil sudah kayak ibunya sendiri sudah kayak bapaknya sendiri maka bagaimana solusinya supaya jadi mahram meskipun dia sudah dewasa boleh diberi air air susu. Wallah alam bisawab. Ini khilaf di kalangan para ulama. Para hadirin yang Allah subhanahu wa taala uh, <clears throat> di antara tawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tawa Rasulullah sallam dengan istri-istrinya. Ada beberapa hadis yang menjelaskan Rasulullah sallam tertawa dengan istrinya ya. Rasulullah bercanda dengan istrinya sampai sampai tertawa di hadapan istrinya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah dalam sunannya dari Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Suatu hari Aisyah radhiyallahu taala anha main boneka-bonekaan di rumah. Maka Rasulullah SAW mendatangi Aisyah. Rasulullah SAW berkata, "Ma ya Aisyah tu?" Ini apa wahai Aisyah? Kata Aisyah, "Banati." Ini adalah putri-putriku. Adalah apa? putri-putrinya jadi jadi dia bermain dia jadi ibu ini anak-anaknya nah, Aisyah tidak punya anak tentunya Waroa bainahunna farasan lahu janahan kemudian di antara putri-putri boneka-boneka tadi ternyata Rasulullah SAW melihat ada boneka kuda yang memiliki dua sayap maka Rasulullah SAW bertanya Maha hadzal ladzi ara wasatahunna wahai Aisyah ini apa ada kuda kok punya sayap dua Kata Aisyah, eh, wa alladhi alaihi dan apa yang ada di kuda tersebut kata Aisyah janahan. Kuda ini punya dua sayap. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Farasun lahu janahan?" Ya, apakah kuda memiliki dua sayap? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ama sami'ta anna li Sulaiman khailan lahu ajniha?" Ya Rasulullah, kau tidak tahu Sulaiman punya kuda sayapnya banyak? Qalat fadhahika hatta raaitu nawajidahu. Maka Rasulullah sallallahu tertawa tatkala melihat Aisyah mengatakan Nabi Sulaiman punya apa? Punya kuda yang memiliki sayap-sayap ya. Para hadirin rahmati Subhanahu wa taala, ya ini saja masih banyak hadis-hadisnya ya, cuman saya cukupkan sampai di sini tentang uh, senyum dan tawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini dalil bahwasanya uh, seorang muslim ya seorang yang ramah, murah senyum dan senyum adalah sunnah Nabi SAW bukan karena Rasulullah SAW mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah engkau tersenyum di hadapan saudaramu adalah merupakan sadaqah ya dan kita jangan pernah menyepelekan kebaikan apapun bahkan senyuman dan ini diingatkan oleh Nabi SAW alaihi wasallam kata Rasulullah sallallahu wasallam la tahqiranna minal ma'rufi syai'an janganlah kau meremehkan kebaikan sedikit pun walau antal bi akhika biwajihin talak. Meskipun kau bertemu dengan saudaramu dalam wajah senyum ya. Kalau Anda tersenyum dengan orang lain meskipun Anda anggap sepele ingatlah dicatat oleh malaikat dan pasti ada ganjarannya. Senyum Anda yang meskipun mungkin cuma satu detik dua detik itu pasti ada ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya oleh karenanya seorang murah senyum tidak mengapa sekali dia tertawa ya, bercanda tidak mengapa sesekali namun jangan uh, berlebih-lebihan. Dan uh, ini saja mungkin yang saya sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Hadiah dulu. Oh, kuis dulu ya. Ini berapa jumlahnya? Enam ya. Tiga, Taruh sini biar biar Cuma oh, oh, iya. Ini juara satu dua tiga nggak ada bedanya. <laughs> Ini hadiahnya ya. Nggak tahu isinya apa. Jangan-jangan cek besar. Baik para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala. Ya, ini supaya hari ini tidak terlupakan. Ada tiga pertanyaan buat ikhwan dan ada tiga pertanyaan buat akhwat. Yang bisa jawab akan diberikan hadiah. Pertanyaan pertama lelaki terlebih dahulu ya. Yang pertama bagi para uh, lelaki uh, sebutkan uh, judul bab yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari yang kita bahas pada pagi hari ini. Ini dulu apa? Boleh, boleh nyontek, boleh enggak apa? Eh, tentang senyuman dan eh, dan canda. Dan tawa. Hmm. Senyuman dan tertawa ya. Tulisnya canda. Eh, contekannya sudah nyontek keliru lagi. <laughs> Benar setengah salah setengah nggak bisa dirobek dan apa. Silakan silakan ya. Silakan. Jadi dulunya bab tabasum wa dhahik, bab tentang senyuman dan tawa. Silakan pilih yang mana. Yang besar belum tentu lebih berharga ya. <laughs> Tapi kita tanya kepada para ibu-ibu ya. Uh, apa faedah ya dari kisah hadis tentang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tatkala ada sebagian istri-istri Nabi yang mengeraskan suaranya tatkala Umar masuk maka mereka pun bersembunyi ada yang bisa sebutkan faedahnya? Silakan angkat tangan. Ibu-ibu ya. Ada ibu-ibu? Ayo eh, coba jawabannya apa? Pakai mic atau tidak? Ibu-ibu? Kalau susah saya ganti soalnya deh. <laughs> ada yang jawab nggak? Ada, ada ya silakan jawab silakan. Tentang keutamaan sahabat Umar bin Khattab Ustaz. Masya Allah. Yang kedua? Yang kedua tentang apa lagi Tentang apa? Oh yang tentang itu bahwa uh, para istri Rasulullah lebih takut kepada Umar daripada uh, daripada kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Yang ketiga? <laughs> itu, cuma itu dua yang bisa saya tangkap apa? Ustaz. Cuma dua itu aja yang mungkin bisa saya apa pahami Ustaz. Oh, enggak apa-apa, Surah. Ya, berikan ya, enggak apa-apa. Benar, benar ya. Benar. Saya ya saya pinginnya tadi dia bilang "Ustaz, perempuan boleh ngangkat suara di hadapan suami tapi dia nggak bilang alhamdulillah <laughs> kalau dia bilang itu saya akan bantah ya <laughs> benar ya alhamdulillah tapi sekarang kepada bapak ntar saya lihat materinya dulu. Siapa nama uh, wanita uh, yang yang apa tadi? Sebentar yang bertanya kepada Nabi tentang mimpi basah. Kalau gini hafal. <laughs> Silakan. Ummu Sulaim, masya Allah, radhiyallahu taala anha. Silakan pilih hadiahnya. Tapi eh, sudah yang kecil aja, yang kecil. Baik. Tapi ibu-ibu, siapa Siapa nama suami pertama wanita tadi yang protes kepada Nabi yang telah menikah dua kali? Suami kedua namanya Abdurrahman bin Zabir, suami pertama namanya siapa? Ibu-ibu? Ya, sebentar. Sila siapa? Ah, sebentar ya, oke. Okay. Nggak apa-apa nyontek ya, nggak apa-apa. Nggak boleh, nggak apa-apa kerjasama Nanti hadiahnya bagi-bagi. Rifaah. Masya Allah, hafal juga. <laughs> Jazakillah khairan, benar ya? Rifa al quradi benar. Tapi pertanyaan buat bapak-bapak. E, masalah fikih aja ya. Sebutkan ya kalau apa hukum kafarah apa kafarahnya orang yang berhubungan dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan. Yang saya di luar tadi. Masalahnya dia sambil begini-gini. <laughs> silakan, silakan. Pertama bebaskan budak. Ya. Yang kedua berpuasa kalau tidak bisa bebaskan budak berpuasa dua bulan berturut-turut. Ya, kalau tidak bisa memberi eh, makan kepada 60 fakir miskin. Taib, kalau ada seorang berkata, jangan dulu berdiri, berdiri, berdiri. Uh, saya tanya, hukum berhubungan dengan istri siang hari bulan Ramadan dosa atau bukan? Dosa atau bukan? Dosa ya. Uh, kalau ada yang bilang, Ustadz, saya kan punya uang banyak. Ya udah saya berhubungan saja tinggal kasih fakir miskin. Boleh atau tidak? Benar. Iya ya benar. Niatnya salah sejak awal sudah salah. Kalau ada yang bilang Ustaz, bagaimana kalau ya udah ambil aja lah <laughs> kasihan. <laughs> <laughs> silakan silakan sini. Silakan. Oh di over aja, di over aja. nggak ada pilihan. Ibu-ibu terakhir, ibu-ibu pertanyaan terakhir. Di kota mana ya tidak disebutkan tadi terjadi peperangan yang akhirnya para sahabat banyak terluka. Ibu-ibu, angkat tangan. Kota Taif. Masya Allah, benar ya kota Taif. Udah kasih aja, nggak usah ditanya lagi. Silakan. <laughs> Sekarang kita jawab pertanyaan, ada waktu yang tersisa ya. Pertanyaan, apa benar suami istri boleh berciuman bibir saat berpuasa? Jawabannya ya boleh, tapi hati-hati. <laughs> Karena tidak boleh seorang misalnya berciuman bibir sampai akhirnya air liur istri ketelan sama air liur e, oleh suami atau sebaliknya air liur suami tertelan oleh istri. Adapun kalau ciumannya sekedar di bibir tidak jadi tidak jadi masalah. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Al Bukhari e, eh, Aisyah radhiyallahu taala berkata, "Karena Nabi saw alaihi wasallam yubashiruni wa yuqabbiluni wa huwa sa'im wa kana amlakakum li irabi Atau kama qalat. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencumbuiku dan Rasulullah SAW menciumku padahal dia sedang berpuasa. Namun dia adalah orang yang paling bisa menahan syahwatnya. Ini dalil sampai sebagian ulama seperti Ibnu Hazm berpendapat di antara sunnah puasa mencium bui istri. Namun ini bukan sunnah sebenarnya. Ini hanya sekedar di menjelaskan tentang kebolehan. Tatkala seorang berpuasa tidak menghalangi dia untuk bermesraan dengan istri selama tidak kebablasan. Selama tidak kebablasan. Karena mencium tidak jadi masalah mencium istri selama tadi tidak ada air liur yang masuk kepada uh, lawannya ya. Suami air liurnya ketelan istri atau air liur istri ketelan suami. Maka ini membatalkan puasa. Uh, Ustadz, bagaimana cara membayar fidyah memberi makan 60 orang fakir miskin untuk orang yang tidak berpuasa selama 30 hari karena sakit? <clears throat> Intinya memberi fidyah, memberi fidyah bagi orang yang misalnya tidak berpuasa selama 60 hari 2 tahun ya, karena sudah tua misalnya atau sakit yang tidak sembuh-sembuh ya dan tidak, di, tidak menurut dokter sulit untuk disembuhkan maka cara bayar fidyah dengan e, dua cara pertama dengan memberikan bahan mentah bahan mentah adalah satu hari satu setengah kilogram beras jadi kalau punya utang puasa sekitar satu setengah kilogram beras. Sebenarnya 1,2 tapi taruhlah kita bulatkan satu setengah kilogram beras. Jadi kalau enam hari 60 hari berarti sekitar 90 kilogram beras. Kita bagi-bagi kepada Uh, keluarga misalnya beberapa keluarga satu keluarga berapa anggota cari keluarga keluarga yang miskin kita berikan kepada sesuai dengan anggota keluarganya kita berikan beras-beras tersebut kepada sekitar misalnya Eh, sepuluh keluarga, satu keluarga enam orang ya, gitu ya, Kira-kira seperti itu. Cara kedua dengan memberikan bahan siap makan ya, ya, atau makanan yang sudah dimasak. Jadi misalnya kita punya utang enam puluh hari, kita buat enam puluh nasi bungkus. Nasi tersebut mengenyangkan dengan lauknya disertai dengan air minum dari makanan yang biasa kita makan atau kalau lebih enak lebih baik Kemudian kita cari orang miskin, cari fakir miskin, misalnya mungkin ada eh, orang tukang becak atau tukang sampah atau macam-macam kita bagikan atau kepada anak-anak yatim misalnya nggak jadi masalah ya. Cukup satu hari sekali makan, makan siang atau makan malam, makan siang atau makan makan malam. Itu cara membayar fidyah. Apa boleh seorang punya niat berhubungan suami istri dengan melakukan safar pura-pura agar bisa berhubungan? <laughs> ini ngajarin ini caranya. <laughs> ya, tidak boleh, ini namanya hilah ya. Hilah. Jadi Allah Maha tahu ya. Allah Maha tahu seorang ingat ya dosa langsung melakukan maksiat lebih ringan daripada dosa ngibulin. Oleh karenanya kenapa orang-orang munafik Allah mengatakan innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik di neraka jahanam paling bawah. Kenapa? Karena mereka selain kafir mereka juga ngibulin menampakkan seakan-akan apa? Islam. Lebih parah daripada orang yang asli apa? Kafir. Orang-orang munafik di neraka jahanam yang paling bawah. Oleh karena orang yang melakukan dosa dengan secara langsung dia berdosa, berhak mendapat hukuman. Tapi yang melakukan penipuan agar bisa mendapatkan melakukan kesalahan maka ini lebih parah. Ya. Allah Maha tahu bahwasanya anda ini niatnya berhubungan atau niatnya safar. Ya. Kalau niatnya safar kebetulan ada keperluan, maka nggak jadi masalah. Bersafar berhubungan aja jadi masalah. Tapi sengaja buat safar supaya bisa berhubungan ini masalah. <laughs> Safarnya kemana? Ke Bandung. Sebentar, sebalik lagi. <laughs> Janganlah. Bagaimana agar kita menjadi orang yang mudah senyum? Karena saya terkadang terlalu serius dan seolah menjadi lupa cara senyum. <laughs> latihan di depan cermin. <laughs> senyum gimana? ini ya, tidak apa-apa, nggak jadi masalah. Kalau mau senyum. Ustadz dari hadis Aisyah yang menceritakan bahwa dia pernah main boneka muncul pertanyaan apakah hukum boneka bukankah boneka itu menyerupai ciptaan Allah dan bagaimana hukum orang yang main boneka uh, ini keringanan kata para ulama rukhsah keringanan yang dibolehkan dalam syariat Eh, anak-anak boleh main ya boneka-boneka diperbolehkan selama boneka tersebut tidak dipajang seperti patung seperti ini yang tidak diperbolehkan tapi kalau mainan kemudian disimpan seperti dihinakan artinya bukan pajangan maka ini nggak mengapa insya Allah ini nggak mengapa insya Allah ini fatwa banyak ulama tentang masalah ini apalagi di zaman sekarang ya ada boneka ini boneka ada sampai di Madinah ya boneka Islami ya, boleh dikatakan boneka apa Islami jadi dibuat boneka boneka ada rambutnya nggak ada matanya terus pakai cadar bonekanya <laughs> maksudnya supaya tidak apa supaya tidak menyerupai dibawa kepada anak-anak takut ini setan katanya <laughs> anak-anak sebagai nama ketakutan kita bilang oh, ya susah juga ya ya kita tidak ingin terjerumus dalam yang haram tapi alhamdulillah ya banyak ulama mengatakan ini rukhsah keringanan ya keringanan sebenarnya ulama bersikap keras mengatakan tidak boleh kalaupun boneka maka tidak boleh apa menunjukkan mata dan sebagainya tidak boleh tapi hanya sekedar seperti tadi dibuat kepala ada rambutnya tidak ada matanya tidak ada hidungnya suruh pakai cadar dibuka cadarnya enggak kok mengerikan enggak ada <laughs> enggak ada hidungnya orang anak juga takut seperti ini jadi saya lebih condong pendapat akan bolehnya meskipun saya tahu sebagian guru-guru saya eh, tidak berpendapat demikian namun anak sebagian masyayikh sebagian ulama membolehkan karena ini keringanan ya keringanan dengan syarat tadi boneka tersebut tidak dijadikan apa pajangan bila di tabungan ada uang sebesar 140 juta udah masuk haul dan nisab berapa yang harus dibayarkan ya tinggal 2,5 persen kali 140 juta ya bukan nisabnya atau 2,5 persen kali nisabnya tidak bukan nisop yang dikalikan 2,5 persen tetapi jumlah uangnya jumlah uangnya nisab kita sebutkan dalam pertemuan kita kemarin tentang masalah zakat nisab emas kira-kira 13 juta, barang nisab perak kira-kira 13 juta. Barang siapa yang uangnya sudah mencapai nisab perak, ya ada khilaf, ada yang nisab perak atau nisab emas, tapi yang lebih hati-hati kita pakai nisab perak. Barang siapa yang uangnya sudah lebih dari 13 juta maka sudah kena nisab. Jika bertahan sampai tahun depan maka ini terkena zakat. Ya, yang dihitung yang mana 25% kali uang yang ada, bukan kali 13 jutanya. Ya, Berarti kalau cuma kali 13 jutanya, uang 1 miliar pun zakatnya sama dengan yang 100 juta tapi dikalikan dengan uang yang ada. Ustadz, apakah hukumnya bercumbu di, dengan istri di siang hari di bulan Ramadan hingga mengeluarkan mani tanpa bersetubuh? Apa yang harus dilakukan <laughs> untuk menembus kesalahan tersebut? Waduh, repot. Ya, akhi saya bilang di Indonesia malamnya panjang. Di, kalau di Saudi malamnya pendek ya. Mungkin orang terjerumus. Indonesia malam apa? panjang. Terawih jam 8 sudah selesai. Masih banyak waktu, masih berapa jam? Masih panjang. Kenapa harus apa namanya bercumbu sampai keluar air mani di siang hari? Barang siapa yang sengaja bercumbu dengan istrinya sampai sengaja mengeluarkan mani, maka puasanya batal. Puasanya batal dan dia tidak perlu bayar kafarah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kafarah berkaitan dengan jima, berkaitan dengan apa? berhubungan. Dan saya ulangi yang namanya jima dan saya sampaikan yang namanya jima adalah kemaluan suami masuk kemaluan istri. Jika mohon maaf, jika bagian kepala kemaluan lelaki tenggelam dalam kemaluan wanita maka itu adalah jima meskipun tidak keluar air mani meskipun tidak keluar air mani kalau kepala bagian kepala eh, kemaluan lelaki masuk ke dalam kemaluan wanita tenggelam maka itu apa jima adapun kalau yang masuk baru seperdua sepertiga kepalanya belum harus masuk seluruh kepala baru dinamakan jima. Dan ini pembahasan sering saya ulang-ulang masalah penting ya, berkaitan dengan wajib mandi, berkaitan dengan batalnya puasa, berkaitan dengan hukum zina. Ya, karena ada seorang misalnya dia berzina dengan seorang wanita namun tidak sampai pada kemuluan masuk ke, malu, ke masuk kemaluan maka tidak dirajam dan tidak di dicambuk. Dia berdosa dihukum dengan hukum yang lain tapi tidak sampai pada derajat apa? Rajam karena belum terjadi jima belum terjadi jima. Seperti ini laki ini berhubungan dengan istrinya, bercumbu, mungkin pegang-pegangan macam-macamnya, tidak sampai pada derajat jima, maka puasanya batal dan dia wajib untuk mengkodoknya tetapi tidak perlu bayar kafarah. Wajib bagi dia hanya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingatkan malam panjang ya, ngapain di siang hari? Ustaz, tadi Ustaz sebutkan bahwa penduduk surga apa yang mereka minta maka akan dikabulkan. Lalu bagaimana jika penduduk surga adan atau surga yang di bawah minta naik pangkat ke surga Firdaus? <laughs> Wallahu alam. <laughs> sepertinya, sepertinya ya, wallahu alam sepertinya tidak ya, karena Allah mengatakan walikullin darajatun mimma amilu. Masing-masing derajatnya sesuai dengan amalan amalan mereka. Maka Rasulullah ketika memberi syarat Akrobumin, minna akrobu minni majlisan qiyamah ahsinum akhlak. Orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat yaitu yang paling baik akhlaknya. Ini menunjukkan ada orang yang agak jauh dari Nabi. Paham? Ini menunjukkan surga itu bertingkat-tingkat. Sekarang ini adalah orang yang paling rendah di dunia, ternyata dia mendapatkan surga kaplingannya 10 kali lipat dunia ini. Berarti yang lebih lebih tinggi lagi. Uh, mungkin mungkin di surga dia tidak tidak diberi apa ilham untuk minta kepada surga yang lebih tinggi ya. Mungkin Allah alam besok ini masalah akhirat yang jelas dalil-dalil menunjukkan surga itu bertingkat bertingkat-tingkat. Ini pertanyaan uh, protes ya. Tidak apa-apa ini masukan buat saya ya. Katanya Ustadz I love you karena Allah ya ahabbakallahu alladhi ahbabtani fi. Rasul tidak pernah tertawa terbahak-bahak. Tetapi Ustaz kok tertawa terbahak-bahak ya? Gantum <laughs> juga kan. <laughs> Saya bilang ya kita tidak seperti Rasul ya, ya kita masih banyak kekurangan ya. ya ini dalil bahwasanya ustaz itu eh, bisa salah bisa bisa benar. Ini eh, tertawa terbahak-bahak tidak berdosa, cuma tidak sesuai dengan adab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada dalilnya kalau orang tertawa terbahak-bahak apa berdosa. Akan tetapi eh, adab Nabi tidak demikian. Adab Nabi tertawa tidak sampai keluar apa suara besar. Tertawa ada suara tapi tidak sampai terpingkal-pingkal istilah kita ya sampai suara kedengaran dari jarak yang yang jauh ya. Ya mohon maaf ya Ustadz antum modelnya seperti ini ya. Anak tidak bisa bahasa Arab. Apakah di surga nanti bisa bahasa Arab? <laughs> Wallah alam saya tidak tahu ya. Saya tidak tahu ya. Adapun hadis yang mengatakan bahwasanya penghuni surga berbicara dengan bahasa Arab, hadisnya lemah ya. Karena sebagian orang mengatakan ente belajar bahasa Arab. Kalau nggak tahu bahasa Arab, bahasa Arab nanti gimana di surga? Gimana mau ngerayu bidadari nggak bisa bahasa Arab? <laughs> Kita bilang nggak, nggak, nggak ada dalilnya, nggak ada dalilnya ya. ya. Insya Allah nggak tahu di surga pakai bahasa apa kita tidak tahu ya, tidak ada secara khusus yang penting uh, insya Allah bisa berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya Ustadz panjang rambut Rasul bukannya sampai bahu Kok Ustadz rambutnya pendek Ini sama yang bertanya sama ya? <laughs> Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis ya bahwasanya beliau terkadang rambutnya sampai di daun telinga dan terkadang beliau sampai di di bahu. Namun para ulama menjelaskan ini bukanlah syariat. Ini bukanlah syariat, tapi kebiasaan orang-orang Arab terdahulu mereka memanjangkan rambut. Jadi perlu kita bedakan antara sunnah tasyri'iyah dengan sunnah jibiliyah. Sunnah tasyri'iyah yaitu sunnah perbuatan-perbuatan yang dikerjakan dikerjakan oleh Nabi sebagai syariat. Dan ada perbuatan-perbuatan dikerjakan oleh Nabi bukan sebagai syariat tetapi sebagai konsekuensi beliau sebagai manusia. Konsekuensi beliau sebagai manusia. Contohnya, Beliau alaihi salatu wasalam disebutkan dalam Syama'il Muhammadiyah kalau beliau berjalan, cara jalan beliau agak cepat dan agak merunduk, badannya agak apa? Merunduk. Apakah disunahkan kita jalan sambil seperti cara Nabi saw? Jawabannya tidak. Beliau begitu jalannya. Ya. Disebutkan misalnya dada beliau bidang, kemudian ya, apakah harus disunahkan badan dada kita harus apa panjang seperti Nabi? Tentunya tidak. Itu konsekuensi dia sebagai manusia. Contohnya beliau suka makan kambing. Apakah orang mengatakan sunnah makan kambing? Sampai saya ketemu berapa tahun lalu sebagian orang kena penyakit jantung ya, sudah ada tanda-tanda bahaya. Temannya bilang, "Ente makan kambing aja jangan takut, itu sunnah Nabi." <laughs> ini ini salah seperti ini ya. Seperti apakah dikatakan sunnah makan sehari-hari makan korma Rasulullah SAW makan makanan pokoknya korma. Kenapa? Karena orang Arab di zaman tersebut makan korma. Abu Jahal, Abu Lahab juga makan korma. Ada orang, aduh saya tidak mau makan beras lagi. Sunnah Nabi makan apa? Korma. Sakit perutnya kalau Indonesia. Jadi eh, apa yang dilakukan Nabi sebagai konsep sebagai manusia ini bukan syariat. Contohnya seperti Rasulullah SAW pakai sorban. Apa kita pakai sorban? Jawabannya tidak. Itu sorban adalah pakaian orang-orang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang orang Arab Saudi sudah eh, lain bajunya. Di antara pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti pakaian ihram. Tahu pakaian ihram? Rasulullah SAW terkadang pakai jubah, terkadang pakai izar dan rida. Cuma itu saja. Pakai izar, sarung, kemudian pakai apa? Selendang. Ada mungkin orang baca hadis Nabi, oh, Rasulullah SAW ke pasar pakai selendang dan pakai sarung. Oh, saya mau ke kantor juga pakai sarung dan pakai sunnah Nabi. Ya, ini ngawur. Ini konsekuensi Nabi sebagai uh, manusia dan ini bukan sunnah tasyriah. Sama halnya dengan rambut. Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan. Kecuali kalau Rasulullah SAW berkata dalam hadisnya panjangkan rambut kalian, baru itu sunnah. Ha. Masalah makanan misalnya, makanan ada sunnahnya. Sunnahnya seperti apa dengan tangan kanan? Makan yang dekat-dekat terlebih dahulu, makan sampai habis sampai bersih. Ini sunnah syariat. Tetapi apa yang dimakan ini bukan syariat. Korma, kambing itu bukan syariat. kembali kepada masing-masing. Kembali kepada masing-masing. Paham maksud saya? Rambut diantara sunnahnya kalau punya rambut dimuliakan, ya di, di, di, bukan semerawut kecokacing enggak di, dimuliakan. Tapi masalah panjang dan pendek ini bukan syariatnya. Dan kita khawatir ada seorang kemudian rambutnya panjang, ya, dikhawatir di, disangka orang metal misalnya ini ya, khawatir malah tidak sesuai dengan adat istiadat kita di sini. Ya. Oleh karenanya harus dibedakan antara sunnah tasyri'iyah, sunnah syariat dengan sunnah sekedar jibiliyah. Sering, sering saya sampaikan kepada teman-teman bahwasanya sorban juga bukan sunnah. Rasulullah SAW pakai sorban karena orang-orang Arab dahulu juga pakai apa? Sorban. Abu Jahal, Abu Lahab juga pakai sorban. Apakah maksud dari hadis terlalu banyak kata mematikan hati? Benar ya kata Rasulullah SAW. Inna kathratal dahik tumitul kal. Sungguhnya kebanyakan tertawa akan matikan apa? Hati. Kenapa? Karena seorang kapan mau ingat akhirat? Kapan mau dia bersendirian tatkala mengingat dosa-dosanya? Sementara dia tertawa-tertawa terus melupakan tentang dosa-dosanya. Ya, melupakan tentang kesalahan-kesalahannya. Terlalaikan daripada mengingat akhir. Terlalu banyak tertawa tentunya akan matikan apa? Mematikan hati. Ustadz, saya senantiasa selalu berusaha untuk tersenyum seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pada dasarnya saya susah untuk tersenyum. Jadi terkadang, terkadang senyum saya terlihat garing. <laughs> Dan mungkin kelihatannya tidak enak. Dan lain sebagainya. Saya minta saran apa yang harus saya lakukan agar saya selalu menyenangkan orang lain. Seperti senyumannya Rasulullah SAW. Tidak mengapa saya katakan ini tidak ada masalah. Antum di depan cermin, coba antum senyum. Garing atau tidak. Atau antum tanya Mas gini kalau senyum gini gimana? Istri kesini, oh itu pas Mas kurang kurang kurang. <laughs> Kan bisa ya. Kalau sudah mantap tidak garing lagi, ya udah senyum itu gayanya diingat terus. Kalau senyum gayanya begitu. Ya. Bisa dilatih. Kenapa? Ini terkadang ya dari setan aja, persangkaan kita aja. Orang senyum semuanya tidak ada yang garing kok jarang orang kalau senyum sinis akan kelihatan. Senyum itu keluar dari hati. Kalau kita senyumannya benar-benar dari hati, pasti tidak garing. Tapi kalau senyumannya karena sinis, pasti kelihatan dari wajah. Orang bisa bedakan. Raut wajah itu bisa terbedakan antara senyuman yang sinis dengan senyuman yang yang baik. Apakah kita yang harus bekerja sehingga tidak bisa beritikaf di masjid masih bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Iya, Lailatul Qadar tidak disyaratkan untuk iktikaf. Tetapi iktikaf lebih afdal untuk bisa meraih Lailatul Qadar. Ya. Yang penting Lailatul Qadar, saya katakan Lailatul Qadar akan melalui melewati kita seluruhnya. Semua kita akan mendapatkan malam tersebut. Tetapi yang jadi pertanyaan bagaimana kondisi kita di malam tersebut itu yang dipertanyakan. Oleh karena Rasulullah SAW iktikaf supaya di malam Lailatul Qadar pas beliau lagi sibuk ber, beribadah. Oleh karenanya Aisyah sendiri tidak iktikaf dan bertanya tentang Lailatul Qadar. Aisyah tidak iktikaf. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya, apa yang harus aku ucapkan jika aku merasakan mendapatkan Lailatul Qadar?" Maka Rasulullah SAW berkata, Kuli Allahumma innaka afun tuhibul afa anni. Wahai Aisyah katakanlah, Ya Allah engkau innaka afun, engkau adalah maha pengampun, tuhibul afa dan engkau menyukai ampunan, fa'fu anni, maka ampunilah aku. Ini Aisyah padahal tidak itikaf, tapi dia bertanya tentang Lailatul Qadar. Oleh karenanya, bisa jadi juga seorang wanita, tatkala Lailatul Qadar, dia dalam kondisi haid. Namun tidak menghalangi dia untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Intinya Lailatul Qadar akan melewati kita seluruhnya. Tetapi bagaimana kondisi kita di malam tersebut? Terutama ibu-ibu, apakah di malam tersebut sedang baca Quran ataukah sedang nonton sinetron? Ya ini repot. Nonton sinetron di malam Lailatul Qadar, ya, repot ya. Bapak-bapak juga demikian, Lailatul Qadar lagi di mall, ya, Lailatul Qadar. Pandangan sana sini lihat cewek buka aurat di malam Lailatul Qadar, repot juga ya. Kalau seorang berusaha di malam-malam 10 malam terakhir, ya jangan sering keluar rumah, ya. sering di rumah aja baca Quran atau dengar pengajian yang bermanfaat istighfar. Ya. Kalau mau belanja, tumpukin barang sebelum 10 malam terakhir. Orang-orang Arab kebiasaan mereka dan ini sampai sekarang berjalan. Antum dapat di kapan hari paling rame? Sebelum puasa. Di mana-mana mall full. Kenapa mereka tumpuk barang untuk dua minggu atau untuk sebulan? Supaya pas bulan Ramadan tidak sering apa? Keluar. Harusnya seperti itu bagus ya. Kalau antum punya kulkas besar isi macam-macam di situ. Ya. tiap hari ke mall, ke mall bolak-balik ke mall, ke mall, Lailatul Qadar ke mall, malam ganjil di mall ya. ya jadi etikafnya di mall repot. Mengenai bertanya ketika khutbah Jumat, apakah boleh berbicara ketika khatib sedang berkhutbah Jumat? Tidak boleh. Ya. Bahkan barang siapa yang berkata kepada saudaranya ansit fakat lago ya, Barang saya berkata kepada saudaranya, diam kamu maka dia telah berbuat sia-sia. Jadi seorang tatkala khotib sedang berkhutbah tidak boleh ngomong kecuali dalam kondisi keperluan dia ngomong langsung kepada apa? Khotib. Seperti orang tadi yang minta kepada Nabi untuk mendoakan. Ini nggak jadi masalah, tapi dia ngobrol sama temannya. Ya, maka ini tidak di diperbolehkan. Eh, demikianlah para hadirin rahmatullah subhanahu wa taala kajian kita ya, sampai di sini saja saya rasa insyaallah sudah uh, cukup ya kurang lebihnya saya mohon maaf ya semoga Allah subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dosa-dosa kita seluruhnya dan semoga Allah menerima puasa kita dan menerima salat malam kita dan semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahirabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh